Rahimakumullah wa ra'akum. Dan yang kami muliakan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Hadirin dan hadirat yang telah sampai di Masjid Umar bin Khattab yang kita cintai ini. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya sehingga pada hari yang berbahagia ini tepatnya di hari Ahad tanggal 30 atau 29 Rabiul Awal 1437 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2016 Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir mendengarkan kajian ataupun daurah ilmiah Islam yang semoga sebentar lagi akan kita mulai dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi waktu dan kesempatan yang telah kita luangkan di pagi hari yang berbahagia ini. Salat beriringan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, terlebih dahulu kami mohon maaf atas keterlambatan eh, pagi hari ini untuk dimulai acara kita yang semulanya akan dimulai pada pukul 9 dan insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian ataupun daurah Islam ilmiah Islam ini yang dengan materi ataupun dengan judul mengais berkah rezeki untuk akhirat. Dan sebagai maklumat kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Ustaz yang menyampaikan materi pada pagi hari ini di antara Al-Ustaz yang sering untuk mengunjungi kita di kota Pekanbaru dan salah seorang di antara guru kita ataupun direktur Ibnu Hajar Boarding School di Jakarta. Kemudian yang banyak memiliki karangan-karangan ilmiah di antaranya tercantum di dalam buku yang telah diberikan kepada sebagian kaum muslimin pada daurah yang pertama tentang membahas buku pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu. Di antara buku yang dikarang oleh ustaz adalah Ensiklopedi Penghujatan Terhadap Sunnah Kemudian judul buku yang lain adalah Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku. Kemudian Bongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali. Dan banyak lagi judul-judul buku yang telah dikarang oleh Al-Ustaz Al-Mukarram. Dan semoga pada pagi hari ini kita akan mendapatkan uh, ilmu yang sangat bermanfaat dari harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi berkah di sisi Allah tabaraka wa taala dan menjadi tabungan kelak bagi kita guna sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala rahmatan min Allah azza wa jal.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 Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan alhamdulillah semua di sini nggak ada yang nggak tahu duit. Ya. Ada yang nggak tahu duit? Alhamdulillah. Bahkan kalau ada duit mata jadi bening. Masya Allah. Apalagi yang di atas saya. Ya. Atau yang di atas sana. Itu kalau ada duit jadi bening pikirannya dan bening matanya. Alhamdulillah Makanya ketika iblis mendapati Allah menciptakan dinar dan dirham. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi di dalam kitabnya Masaibul Insan. Ketika Allah menciptakan dinar dan dirham, maka iblis melimpar-limparnya sambil tersenyum. Dengan inilah saya akan bikin matanya para ulama berubah. Insya Allah. Ulama. Dengan inilah saya akan bikin matanya para ulama berubah. Oleh karena itu hadirin salian Yahya bin Mu'ad mengatakan dinar itu seperti kala jengking. Kalau kamu nggak pinter rukyah, jangan coba-coba pegang. Dan rata-rata nggak pinter rukyah. Kalau kamu tidak pinter jambi, jangan coba-coba pegang. Apa jambinya? Kata beliau, ambil yang halal, tunaikan haknya. Ambil yang halal, tunaikan haknya. Hadirin sekalian, inilah hakikat daripada firman Allah. <clears throat> Wattaqi fima ataka Allahu daral akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Wattaqi carilah fima ataka Allah apa-apa yang telah diberikan Allah kepadamu berupa harta. Ya, wabtaghi fi ma Allah. Untuk apa? Darul akhirah. Dari sini yang hadirin salian harta manapun kalau tidak bisa memakmurkan kita di akhirat, harta itu mencelakakan. Ya, mencelakakan. antum kaya raya tapi tidak akan tidak masuk surga. Ya. Untuk apa kita memiliki harta melimpah tapi harta itu malah memasukkan kita ke neraka. Gak ada faedah. Makanya kata Imam Ibnu Khayyim, dinar itu ada empat. Satu dinar yang dicari dengan cara halal digunakan untuk meraih ridho Allah. Ini adalah sebaik-baik dinar. Dinar yang dicari dari cara mubah digunakan untuk kesia-siaan atau minimal untuk barang-barang mubah kelezatan dunia. Ini tidak ada masalah. Ada dinar dicari dengan cara haram untuk mentolimi, menyakiti manusia. Tapi lebih celaka lagi, ada dinar yang dicari dengan cara haram untuk melanggar perintah Allah dan menudai atau mendatangkan murka Allah. Ini macam-macam dinar. Saya kalau ngaji di sini suara saya habis ya Pak. Gimana? Kita akhiri sampai jam 11 saja ya. Pokoknya 11 include. Ini apa ini? Wah, dumbe. Bahwa. Bismillah. Har. Ah, itu aja. Yang khas. Yang panas. Baik. Dengan demikian hadirin sekalian perlu adanya etika mencari harta. Ya. Antum nggak perlu jadi orang kaya, yang penting cukup. Iya. Antum lihat kayak apa rasanya uh, menjadi orang kaya nomor satu. Ya, Siapa orang kaya nomor satu pak namanya? Hah? Siapa? Siapa? Siapa? bukan. Ya, orang yang sholat fajar dua rakaat. <laughs> itu itu terkaya di dunia. Ya. Eh, sholat al-fajr rakaat al-fajri khairun minat dunia, wa man <coughs> itu. Ya. Coba bayangkan hadirin Salien, Dodi Fayed orang paling kaya di Prancis asal Mesir, nggak punya anak. Christine Onensis anaknya bunuh diri. Sehingga bapaknya juga sama, bahkan gila kecelakaan mati. Ya, seperti itu. Korun ambles. Ya, semua nggak ada tersisa. Gantungan kuncinya aja nggak ada. Iya. Padahal Masya Allah kuncinya itu saking banyaknya diangkut delapan orang nggak nggak nggak kuat. Itu. Inilah harta yang sering diumpamakan oleh Allah juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 datangnya seperti air perginya seperti angin. Ya. Dunia itu bila dikejar kayak mengejar uh, binatang buas. Kira-kira antum yang menerkam atau antum yang diterkam? Dan mencarinya seperti berenang di danau buaya. Ada yang selamat? Enggak ada. Dan dinikmatinya seperti minum air garam. Tapi, tapi katanya Ibnu Mu'tamir, manusia di dalam keduniaan ini terbagi menjadi dua, tiga. Kelas atas, uh, kelas apa namanya yang paling atas itu? High kelas itu. Kelas apa namanya? Hah? High class ya, nak. Bahasa pekan barunya apa? High class. Apa? Orang kayu. Ah, orang kayu, ya. Ya. Ya. Nah, yang ketiganya kelas menengah. Eh, keduanya kelas menengah, ketiganya kelas bawah. Katanya Ibnu Mu'tamir, yang paling istiqomah itu kelas menengah. Dan cenderung yang lebih gampang masuk neraka itu kelas atas sama kelas bawah. Kelas bawah disibukkan kemiskinannya sampai nggak eh, lupa ibadah kelas atas juga begitu disibukkan dengan kekayaannya sampai juga lalai ibadah. Antum lihat Pak, di orang miskin diajak ngaji juga susah. Bagi-bagi sembako itu Masya Allah kadang-kadang diambil sembakonya ditinggal ustadznya. Itu kadang-kadang kita repot. diduruin ceramahnya nggak ada pada datang. Itu. Masya Allah. Itu melihat kelas pemulung. Ya Orang-orang gelandangan itu udah nggak sholat, mandinya jarang, apalagi di Jakarta itu. Di lampu-lampu merah itu puasa enggak, sholat enggak, mandi junub itu Masya Allah. Enggak tahu itu. Kapan sholatnya? Jadi betul. Kelas kaya dilupakan dengan berbagai macam kenikmatan dunianya sehingga susah untuk diajak ngaji. Itu. Antum sekarang hitung orang-orang yang ngaji kelas kelas-kelas tinggi jarang. Kadang-kadang Pak, mereka ngaji aja ngatur judulnya, ngatur ustadznya. Karena apa? Merasa bisa beli ustadz. Wah ini ustadz ini jangan, judulnya yang ini, jangan ini. <laughs> Itu. Habis itu mukadimah ditinggal. Tuh. Yang kelas bawah begitu juga, sulit. Diajak untuk ibadah sulit, diajak untuk ngaji sulit. Sehingga alhamdulillah yang lebih cenderung istiqomah adalah kelas menengah. Ya kayak antum-antum ini. Alhamdulillah. Ini. Ya, nggak kaya banget, nggak miskin, nyungsep. <laughs> Kan gitu. Alhamdulillah. Ngaji sempat. Yang penting cukup. Mau bangun rumah cukup. Ya. Mau beli mobil cukup. Mau nikah lagi cukup. Loh, itu paling inti di situ. Ya. Jadi nggak usah kaya-kaya banget. Nanti antum kalau kaya banget malah repot kok. Dijamin nggak ngaji. Itu lupa masjid, <clears throat> lupa macam-macam. Sehingga ada orang yang imannya tidak baik kalau tidak dimiskinkan oleh Allah, kalau dibikin kaya rusaklah imannya. Itu betul. Itu. Jika demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu menyilaukan. Nah, sekarang bagaimana etika mencari harta supaya harta kita itu berkah? Yang pertama adalah meneladani para utusan Allah. Ya ikhwan, perlu diketahui, semua para rasul, para nabi itu pengusaha. Pengusaha dan juga wirausahawan. Dan yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Wirausahawan. Bahkan disinyalir oleh ahli sejarah, Pak. Orang-orang Arab itu ke Indonesia itu sebelum datangnya Islam. Analisanya pertama, di dalam Al-Qur'an ada bahasa Sibulga. Oh, kan nggak main-main ini. Hebat orang Sibulga. Itu. Ada orang Medan nih. Nih. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an ada bahasa sibolga yaitu kapur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, ini eh, dan itu sangat connect. Kenapa? Karena Allah mengatakan liila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassayf. Dan itu jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Rihlatasyita melakukan lawatan dagang pada waktu musim dingin kemana Pak? Kemana? Ke? Ingin sejarah buntu banget ya. Jasmi Rahma, jangan melupakan sejarah. Ya jas merah. Jangan melupakan sejarah. Itu. Rehlat syita ke Yaman. Kenapa Rasulullah? Eh, kenapa orang-orang Arab terutama Mekah itu pilih Yaman? Karena Yaman itu adalah panas ketika musim dingin, maka tidak terlalu dingin. Sehingga cocok untuk orang-orang Mekah. Makanya Masya Allah Mekah itu paling rendah itu 23-25 suhunya. Dan itu Masya Allah, Alhamdulillah. Coba kalau suhu Mekah itu seperti Medina, Masya Allah. Haji lagi musim dingin, subhanallah itu kayak apa? Pakai ikhram. Itu tujuh derajat. Itu kayak masuk kulkas. Alhamdulillah. Rihlat syita. Dan ternyata hadirin sekalian ke sana itu yang dicari adalah kayu gahru, madu, dan berbagai macam komoditas. Ya, Nah, kadang-kadang komoditas itu rempah-rempah terutama dapatnya dari India Timur. Tidak lain India Timur adalah Malayu dan Jawa. Dan Pak, ada seorang ahli geografi yang membuat peta tahun 1900 eh, eh 196 namanya Batalmus. Batalmus ini adalah gubernur Alexander Agung yang diletakkan untuk menjadi gubernur Mesir. Membuat peta sudah memasukkan di peta itu baruze. Oh, barus. Barus itu di mana? Di mana? Hah? Itu nanti sunat di Wong Medan ya. Barus itu letaknya di, di Sumatera, Pak. Ya, di sisi Bulga dan dekat dengan pantai. Pantai apa? Makanya dan baru baru dari menjadi pelabuhan paling strategis dan penting buat orang-orang pelancong terutama Arab dan India. Nah, hadirin sekalian, kenapa disinyalir sebelum eh, itu? Karena orang-orang dulu, maaf ya, Fir'aun itu menggunakan kap, kapur barus untuk pengawetan apa namanya jenazah. Bahkan Nabi Sulaiman, Solomon di dalam bahasa Latin mereka itu juga menggunakan barus. Orang Arab Mekah Medina menggunakan di Mekah ada barus, eh, ada kapur maaf, ada kapur. Sementara Rasulullah merekomendasikan untuk buat apa? Perawatan jenazah, iya kan? Perawatan jenazah pakai apa? Kapur. <clears throat> Berarti dari si bulga. Masya Allah. Dengan demikian, Profesor Dr. Beck mengatakan kapur adalah bahasa Sibulga. Alhamdulillah. Bahasa Sibulga Melayu masuk Al-Quran. Nah, Alhamdulillah, Masya Allah, kita harus bangga. Itu. Nah, antum baru tahu hari ini kan. <laughs> Padahal Quran udah 1500 tahun lalu. <clears throat> Nah hadirin sekalian, yang lebih hebat lagi, kapur barus itu nilainya cukup tinggi. Kalau di, eh, kalau sekarang dari Afrika itu rata-rata nilainya 200 dolar per kilonya di, eh, Sibolga dari Sibulga 2000 dolar. Oh hebat. Dan sayangnya komoditas ini sudah punah. Dulu itu ditemukannya di satu pohon, ketika pohon, tidak semua pohon, seperti sekarang cari kayu-kayu garu itu, dibelah, kemudian dari dalamnya itu ada kristal-kristal. Itu prosesnya alami dari apa namanya getah. Nanti berupa kristal-kristal di dalam itu, nanti wangi sekali. Karena sudah tidak ada lagi, maka sekarang dibikin sintetis yaitu kapur barus. Orang pun masih apa? Masih menyebutnya apa? Kapur barus. Bahkan ada yang nggak ngerti barus itu ternyata daerah. Itu. Oh, komoditas. Dulu diperdagangkan terutama rihlatas syita wasaif ke sam Nah, orang-orang sam dulu bahkan dari Yunani karena ternyata barus ini juga dipakai oleh orang raja-raja Yunan, Yunani. Pak, ajaibnya Pak, kalau barang ini ada di semua daerah, biasanya pakai bahasa masing-masing daerah. Tapi setelah kita cek dari bahasa semua, Latin juga pakai kapur, Inggris juga kapur, Arab juga kapur, Indonesia juga kapur, semua bahasa menyebut kapur. Berarti dari satu bahasa. Hmm, ini analisa terakhirnya. E, kalau sekarang e, contoh aja sugar. Bahasa Inggris sugar, bahasa Latin sugar, bahasa Arab juga sugar berarti dari satu daerah. Arab ada sugar, tebu ada nggak pak di Arab? Mati kutu kalau ditanam di sana. Berarti orang Arab impor dari daerah Asia Tenggara kebanyakan, kalau nggak Afrika, gitu kan? Dengan demikian, kapur ini adalah komoditas Asia Tenggara yang tidak lagi, tidak lain adalah dari Sibulga yang dimaksudkan adalah Barus. Itu perdagangan. <clears throat> Jadi mereka sambil dagang sambil uh, berdakwah. Makanya dari sekalian kebanggaan Ibnu Batutoh ketika datang ke Sumatera Barat, ke Sumatera Aceh Dikasih oleh-oleh Raja Malik Shah Dohir. Di antara oleh-olehnya adalah kapur, ini kapur, kemudian apa itu namanya yang cengkeh dan beberapa e, rempah-rempah. Itu senengnya masya Allah. Karena jarang ditemukan di Arab. Itu. Bahkan sebelumnya juga datang Marco Polo. Sebelumnya juga Al-Mas'udi, ahli sejarah yang masya Allah kitabnya Al Murujud Zahab itu sampai datang ke Sri Lanka. Hampir saja selangkah nyampe Aceh. Tapi kalau Ibnu Battuta dua kali datang ke Aceh. Sementara Marco Polo ketika itu menjadi pelancongnya Cengges Khan datang sekali ke Aceh. Bahkan ke sampai Sumatera eh, hampir sampai Jambi dia. Cuman di Jambi itu eh, apa namanya diserang orang-orang Badui. Ya. Dia ketakutan. Akhirnya tinggal hampir berapa dua puluh hari rumahnya dikerangkeng ya, dikasih pagar gede, oh, pohon-pohon begitu karena orang-orang Badui ini ganas. Itu di daerah Jambi. Karena disinyalir Jambi itu, Jambi Palembang itu memang sudah e, sejak zaman dahulu itu maju karena adanya kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu lebih dekat kepada Jambi sebetulnya, bukan lebih dekat kepada Palembang. Makanya kalau kita Eh, yang paling berhak untuk mengklaim eh, Sriwijaya itu sebetulnya bukan orang Palembang, tapi orang Jambi. Itu. Makanya sekarang sedang diteliti terus tempat eh, persisnya kerajaan Sriwijaya. Ya. Ini ini semuanya hadirin lihat perdagangan. Dan oleh karena itu saya sarankan jadilah manusia pedagang, paling bebas, paling merdeka, paling mulia. Itu. Sampai daerah dulu dikatakan awalnya Sumatera, Padang itu baru aja awalnya Minangkabau. Itu yang memberikan nama adalah Aditya Warman. Aditya Warman dulu punggawa kerajaan Mojopahit yang diutus oleh kerajaan Mojopahit untuk memerangi Sumatera. Tapi ternyata dia khianat masuk Islam, malah berbalik memerangi Sumatera ini apa? Mojopahit. Akhirnya terjadilah satu adu kekuatan, ya. Akhirnya menang, cuman muncul mitos adu kebo. Ah, itu. Jadi kebonya orang Padang itu kecil banget. Sementara kebonya orang Mojopahit itu gede. Cuman orang Padang ini pinter, ya, cerdik dia. Itu kuda apa namanya? Kebu kecil dikasih tanduk pakai besi. <clears throat> ya. Pakai besinya tajam, Akhirnya kebo yang kecil pura-pura nyusu. Ya, akhirnya apa? Nyodok-nyodok, amblaslah mati. Ah, menang kebau. Itu. Nah, sementara orang orang Padang itu paling nggak bisa bunyi R. Akhirnya menang kebau. Itu. Aslinya menang kerbau dia. Cuman karena nggak bisa ngomong R jadi menang kebau. Itu. Jadi orang Padang itu paling nggak bisa ngomong R, kecuali satu rupiah. Lalu itu jelas, itu ya. ya. Nah ini ini guyon ya pak ya, tenang aja. Makanya dia saking pinter dagangnya diculukin Padang. Makanya orang Padang itu kuresnya Mekah. Iya, iya. Loh, Pak, aslinya kures itu tahu nggak dari kalimat kirsun. Makanya dalam bahasa Latin pun masih pakai bahasa Arab. Krus, rupiah, dolar. Itu dari bahasa Arab. Krus. Dari kirsun apa? uang karena saking pinternya nyari uang. Namanya Quraisy siapa aslinya? Fihr. Kemudian saking pinter dagangnya maka dikasih julukan Quraisy karena pinter cari uang. Quraisy. Nah ini bahasa Sumateranya Padang. Pinter da, dagang, pandai dagang, Padang. Itu kan? Ini sama. Jadi dulu ngambil dari Quraisy dia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Padang pandai dagang. Itu makanya orang Padang itu paling tidak bisa lomba balap mobil racing. Iya, karena kalau ada tikungan, wah ini pas untuk jualan. Jadi mandek dia. Ya berlanjut. Ya berhenti. Ah, ini pas nih untuk dagang. <clears throat> Nah, ini sekalian, <clears throat> saya ingin tekankan, Rasulullah SAW coba lihat bagaimana dari awal dan ini bukan suatu kebetulan. Allah Subhanahu wa taala mendidik dengan sunnahnya, sunnatullah. Rasulullah SAW dilahirkan yatim. Bahkan yatim piatu kalau menurut istilah orang sekarang. orang Indonesia. Hadirin sekalian coba apa yang dilakukan Rasulullah. Ngembala kambing. Suatu perkara yang susah kontras pak. Kalau antum mengembala kambing di Sumatera enak. Antum melepas tidur selesai. Di sana makan rumput apa? Tantangan buat Rasulullah untuk mandiri. Harus mengiring kemana itu kambing. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Ma min bu'is illa wakatru al ghanam." Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Sampai akhirnya kakeknya meninggal dunia Abdul Muthalib pindah lagi ke pengasuhan Abu Talib masih juga membesarkan memelihara kambing pak eh, masya Allah ya Abu Talib itu punya kambing ratusan dan kalau <clears throat> antum lihat Antum pernah nggak e, ke Mina? Itulah daerahnya Abu Talib untuk mengembala kambing. Ya, makanya disitulah memang di di antara sekian daerah yang paling banyak rumputnya. Ya walaupun nggak banyak, maksudnya untuk pengembalaan. Sehingga Abraha dihancurkan kan di daerah antara Musdalifah dengan Arafah eh antara Musdalifah dengan Mina. Disitulah ada namanya Wadi Muhasir, lembah Muhasir. Di Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kan, kemudian saat itu untuk menghilangkan tapak-tapaknya, dihilangkan dengan pengembalaan kambing putranya kan gitu. Karena memang itu da daerah pengembalaan kambing. Sana ratusan kambing. Ya. Sampai dia berdoa, ya Allah, saya hanya pengembala kambing, engkaulah yang menjaga dan mengembala baitu eh, rumahmu. Jagalah ya Allah. Akhirnya Abraha dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soal masalah terkait dengan uh, apa namanya sejarah perekonomian Arab. Dan ini adalah menjadi contoh kita. Bahkan sampai datang ke Indonesia, dai-dai yang datang di Arab semuanya ada, ada wirausahawan. Ya. Dan kalau antum mau e, mendengar saya, tanda-tanda kiamat apa, Pak? Tanda-tanda kiamat banyaknya pasar. Nah, berarti kalau antum ingin kaya, pelihara pasar sesuai dengan alamat tanda kiamat. Iya. oh kiamat kan jelas sudah mau datang nih. Tanda-tanda akhir zaman apa? merajalelanya pasar, banyaknya pasar, usaha dagang itu sangat mudah. Tuh, makanya uh, usaha paling prospektif itu dagang. Itu. Dan usaha itu ada empat. Nomor satu adalah uh, <clears throat> paling murni ya kita kalau urut paling murni. Yang paling murni itu mengembala kambing sama pertanian, iya, peternakan sama pertanian itu paling murni. Alhamdulillah, hampir 90% itu usahanya Allah, 10% usahanya manusia. Itu dan alhamdulillah rata-rata uh, orang yang pengembala kambing itu tahu waktu. Ya. Sholat, ya disiplin. Bahkan ada ini sekalian kalau menjelang maghrib itu dengan sendirinya kambing itu pulang. Kalau pengembalanya nggak sholat itu ditinggal. <laughs> Ya, ditinggal. Eh, lo mau sholat nggak? Kalau nggak udah gue tinggal <laughs> ya. Itu kan. Ditinggal. Masya Allah. Disiplin dia. Ya terus cara menggiringnya, mengawalnya, <clears throat> bahkan masya Allah, antum dengan sendiri ya makanya kenapa hikmah Tidaklah ada satu nabi melainkan pernah mengembala kambing karena pertama untuk latihan leadership. Nah, memimpin. Latihan dulu memimpin kambing. Sebelum memimpin manusia. Latih. Ini rakyat saya lapar, kapan makannya diperhatikan kapan tidurnya diperhatikan, kapan harus dikeluarkannya. Itu semua latihan. Dan subhanallah Pak, memang betul. Orang itu kalau latihan mengembala kambing, itu hatinya jadi lembut. Kasiannya itu muncul. Anda lihat, eh, dengar suara kambing kelaparan itu aja, hati kita itu kayaknya ngenes. Ya Allah, belum ngasih makan. Perhatian nanti. Akhirnya lihat, semua nabi memiliki suatu manajemen leadership. Gak usah pelatihan di hotel. gak usah mendatangkan konsultan dari negara-negara Eropa Amerika. Cukup melalui latihan mengembala kambing. Nomor dua, Masya Allah. Dia menggiring rakyatnya kepada suatu kebaikan atau kezaliman. Kalau dia ingin kezaliman, bisa. Keadilan bisa. Yo, ini tanaman orang, jangan kamu makan. Ini rumput yang halal, silakan. Itu ya. Eh, kadang-kadang ada sebagian pengembala kambing pengen cepat gemuk. Itu masya Allah ya, dimasukin macam-macam makanan. Ya, yang penting gede. Ini haram. Bahkan ada yang digelonggong, dimasukin air supaya mengembung sebelum dijual. Ya, ada yang dikasih makanan pasir, pak. Ya, itu Akhirnya apa? Itu kambing kembung seminggu. Ya, giliran dijual, masya Allah, gemuk banget, gemuk sakit. Ini. Dan yang tidak kalah pentingnya dan sekalian munculnya perasaan rahmat kasih sayang kepada kambing akhirnya kepada rakyat nanti. Maka betul ma min nabiyyin bu'is illa waqat al ghanam tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Hadirin sekalian, Kemudian usaha yang kedua yang paling bersih adalah dagang. Makanya dagang itu selalu menjadi apa namanya favorit para rasul, para nabi juga. Makanya Nabi Muhammad setelah dewasa juga berdagang. Ya, Nabi Dawud juga berdagang. Nabi eh, Sulaiman juga membuat ayam anyaman terbuat dari kurma kemudian dijual di pasar. Bahkan Abu Hurairah juga dagangan ketika jadi gubernur, Pak. Coba bayangkan menjadi gubernur Medina, dia setiap pagi jualan apa namanya? E, kayu diangkut ke pasar Madinah. Bahkan kadang-kadang beliau berkelakar. Awas, raja sedang lewat. Minggir. Sambil ngangkut kayu. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan rata-rata para sahabat itu dagang, melanjutkan misi orang-orang Arab dulu. Li ila ila fihim Coba bayangkan, Pak. Dulu itu nggak laki, nggak perempuan, itu jago dagang. Coba bayangkan Khadijah, dagangannya itu sampai Syam. Ya, dagangannya sampai Syam. Sampai Yaman, itu Khadijah. Kemudian karena setelah itu dilanjutkan dagangannya oleh Rasulullah, kemudian barokah, akhirnya menikah. Ini menunjukkan bahwa dagangan itu suatu komoditas favorit dan cara untuk mencari ekonomi sejak zaman dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah paling bagus karena bikin orang merdeka, Antum mau dagang nggak dagang bebas, sholat enak, melakukan berbagai macam aktivitas juga lancar. Dengan cara berdagang itulah <clears throat> kita akan bisa mengatur masukan hidup kita. Ya, insya Allah seperti itu. Dan uh, coba aja lihat di Jakarta itu, masya Allah, alhamdulillah, ya. Uh, apa namanya eh, teman-teman uh, kita itu sekarang ini sudah menguasai pasar dari pasar Senin terus pasar Selasa nggak ada ya pasar Rebu pasar Kemis uh, ada pasar Kemis ya eh, pasar Jumat pasar Minggu semuanya itu Bahkan saya katakan semua tadi orang-orang Sumatera itu di sana dagangannya lebih maju selangkah lebih maju daripada Cina. Ya. Selangkah lebih maju daripada orang-orang Cina. Makanya dagangannya semuanya di depan tokonya orang Cina. <laughs> itu kan gitu. Selangkah lebih maju, maju semua. Itu. Hadirin sekalian, menjadi orang Islam itu harus kaya, ah, harus punya uang. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ni'mal malu soleh lirajuli soleh. Sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Makanya dari sekalian saya sering definisikan zuhud di mana aja itu. Zuhud ialah terima apa adanya pemberian Allah yang penting halal walaupun 20 miliar. Itu zuhud. Daripada 20 juta haram, mendingan mana Pak? Nah itu. Waras antum. <laughs> itu. Gak bener kalau kesan zuhud itu letak. Memilih miskin. Gak ada. Ya, sekarang kita fakta kok. Sekarang bangun masjid pakai apa? Ya. Bahkan ada nesalian dari sejak zaman Belanda setelah merdeka sampai saat ini Yayasan Islam, masjid pesantren masih sering melakukan lagu kebangsaannya, ya dana-dana. Iya toh? Iya. Enggak tahu itu kenapa yang punya lagu ke orang Islam. Ya dana dana. Ya dana kekurangan Ya. Itu. Bangun masjid yang memalukan itu kadang-kadang ngeceleng di tengah jalan. Gitu. Udah gitu Masya Allah ganggu orang. Yang elegan. Yang cakep. Ya. Kita menggali dana-dana umat ini dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu di sini hadirin sekalian kita harus cari tapi yang halal. Dan hadirin sekalian, sebagaimana saya sebutkan tadi malam, tidak benar kalau sekarang ini cari yang haram ada susah. Tidak benar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Coba saya sering usul sejak zaman tahun awal 2000 ceramah saya. Saya terus ulang-ulangin. Kenapa kita tidak bikin konsultan masjid? Iya. Sekarang saya tanya Pak, yang <clears throat> yang menangani kebutuhan haji umroh kebanyakan siapa? Muslim atau non muslim? Non muslim. Coba kalau kita tanganin itu dari mulai ihromnya, Masya Allah per tahun berapa ratus ribu. Terus kemudian belum lagi kopiahnya. Kopiah antum semua ini coba angkat. Made in apa? Ada made in Sidoarjo. Ada made in Medan. Gak ada. Coba kita bikin. Padahal yang lebih membutuhkan kopiah itu bukan mereka. Yang lebih membutuhkan itu kita. Itu. Pabrik kopiah, sarung. Ini kita tangani semuanya. Ya, Antum itu kalau habis pulang dari umroh, oleh-olehnya itu 90% itu dari Cina kayak antum. Iya, yang nggak dibikin Cina itu cuma tiga, zam-zam, terus apa? Susu unta, sama kurma. Itu kalau bisa ditiru, ditiru sama Cina. No, kita nggak merendahkan mereka. Mereka itu memang, masya Allah, gigit. Bahkan dia sudah berbuat orang lain belum mikir. Coba bayangkan Pak, bagaimana mereka menciptakan tikar buat untuk haji reguler. Tingkarnya praktis, diletakin di tas, ditempelin, Masya Allah. Coba kalau pakai tikar Indonesia pandan. <laughs> Kita sepuluh, mereka seratus. Itu. Dia tahu bahwa orang-orang haji reguler itu butuh tikar. Kenapa? Di kemahnya nggak dikasih tikar. Namanya aja jirguler, regunya diler-ler. Itu kan? Itu dikas. Praktis. Kelar, tempelin lagi. Coba bagaimana mereka mikir bikin bantal tiup. Cuma. Coba kalau kita pakai bantal eh, randu. Gak bisa ditenteng sampai Mekah. Seperti itu. Nah, kita sudah usul lama bikin perusahaan konsultan masjid. Nah, konsultan itu kan enak. Konsultan takon usul bayar kontan. Itu kan. Eh, orang konsultan itu kan cuma tanya aja kan. Pak, ini masjid sudah berapa tahun dibangun pak? Eh, itu usul habis itu. Usul pak. Nanti eh, tolong ini masjidnya kalau bisa gini-gini. Nah bayar kontan. Konsultan. Itu. Subhanallah kalau antum bisa membuat konsultan dari mulai bikin master plan-nya, perencanaannya dibikin <clears throat> masjid itu sesari mungkin letaknya toilet kemudian letaknya perempuan solatnya perempuan tempat kajiannya kemudian mimbarnya kemudian tata letak mimbarnya mimbar sesuai dengan sunnah termasuk jam-jamnya termasuk tempat ini apa namanya eh, AC-AC-nya kemudian kipasnya dan yang tidak kalah pentingnya sonnya Son masjid itu paling jengkelin orang pak. Ya, enaknya cuma dibuat nyanyian solawat dok. Dibuat ceramah begini nih. Ya itu sama itu. Itu buat solawatan enak. Ya, itu. Nah ini dikasih sehingga masjid itu masya Allah tampil Islami, tampil bagus tata letaknya, hijabnya, perpusnya, apalagi ya, Semuanya diatur dengan baik. Itu sehingga perusahaan antum nanti ada yang bagi ustadznya juga bagian keagamaannya memberikan suatu masukan-masukan kaitannya dengan syar'inya, ada kaitannya IT-nya. Syukur-syukur kalau bisa masjid itu ada wifi-nya. Oh, itu semua datang ke masjid. Itu nitip wifi. <laughs> Bukan itu. Ya lumayan, dia mulai dekat masjid kan. Ngapain pak? Iya pak, mau buka internet pak. Ya sholat ya mas ya. Iya pak, ntar pak. Eh kan lumayan, mas. Dia masih sanggup ngomong sebentar, walaupun balik lagi pulang. Tapi sudah nyanggupi. Bahkan yang lebih hebat lagi pak, ada masjid di Jogja itu sudah standar. Itu setiap sandal hilang diganti sama masjid sesuai dengan mereknya yang baru. Masya Allah. Itu orang datang ke situ seneng itu sandalnya hilang. Masya Allah. Dibeliin baru. Sandal kerfil hilang, beli yang baru. Persis. Kalau enggak mirip-mirip. Nah, seperti itu. Begini, begitu juga. Sehingga orang datang ke masjid itu tenang. Salat alhamdulillah, enggak mikir ya Allah kalau sandal hilang juga ada gantinya. Allah akbar. Nah, <laughs> Tapi kalau antum sekarang, ya Allah, ya Allah, mau batalin repot, Enggak dibatalin sandal saya letaknya enggak pas ini. Ah ini alamat hilang ini, nggak khusyuk antum. Habis, habis sholat bener. Ya Allah, sesuai dengan doa saya ini. Kayaknya hilang ini. Begin deg-degan Pak. Kita itu mendingan bawa sandal bagus ke gedung film masih aman. Ke masjid itu hilang. Masya Allah. Nah, seperti ini di manage. Masukkan kok. Tinggal innamal a'malu biniat, antum. Sekarang kalau antum innamal a'malu biniat, Ya Allah, saya akan mendirikan konsultan biru jasa untuk masjid dan pondok pesantren. Udah. Masya Allah. Antum pengusaha, tiap hari datangnya ke masjid. Datang bagi sholat duha, datang malam tahajud coba. Pas sholat abang lima waktu ikut jamaah sambil ngecek rumah Allah, masya Allah. Melihara rumah Allah itu di mana susahnya, melihara rumah Allah di mana celakanya. <clears throat> Bahkan innama Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Masya Allah. Tum sambil. Terus plus kerja. Ada pekerjaan tuh nanti bangunan sendiri, konstruksi sendiri. Kemudian nanti bagian uh, perpustakaan pasti nanti dibutuhkan uh, apa database penyusunan perpustakaan yang bagus modern bagaimana kemudian tata letaknya son konsultasi son kemudian tata letaknya AC kemudian tempat-tempat kajian nanti halakoh halakoh tahfid Subhanallah. Pondok pesantren juga begitu. Maaf Pak, pondok pesantren kita itu masih dikelola alami banget. Ya, alami. Saking alaminya, antum lihat bentuk gedungnya berantakan. Enggak karu-karuan. Mukanya di mana, belakangnya di mana enggak karuan. Ya. Dimanapun pesantren kita. Ini kenapa kita tidak kelola dengan baik dan sekaligus juga sebagai masukan kita. Tuh. Coba bayangkan Pak, kalau seandainya sekarang antum betul-betul usaha fashion yang benar. Antum bikinkan pakaian-pakaian busana muslimah sesuai dengan syar'i jadi standar. Ya. Banyak kok sekarang ini yang mereka-mereka itu belum standar. Nah ini kalau antum tangani dengan baik, masya Allah. Ya. Sarung juga begitu. Antum bikin sarung jangan yang warna-warni. Sehingga kalau sekarang sholat, lihat warna. Bikin yang polos, tapi ganteng bagus-bagus. Syar'i. Ya kopiah juga begitu ya. E, kopiah yang kualitas bagus itu e, dari Bangladesh. Belum dari Indonesia. Pembuat kopiah yang paling populer sekarang Turki, Bangladesh, sama China. Kopiah yang kayak begini. Kalau hitam Indonesia memang khusus Indonesia. Kopiah hitam ini hanya di Indonesia aja. Dan ini namanya songkok. Ya, yeah, songkok ya. Itu. Ini <clears throat> kita coba berdayakan. Meneladani Rasulullah SAW. Terus kemudian yang selanjutnya, dan sekalian. Di dalam ber, apa namanya, e, mencari harta setelah kita meladani Rasulullah SAW, jaga budi pekerti, akhlak Hadirin sekalian, di dalam mencari harta ini utamanya kita harus jaga kesetia kawanan, kita harus jaga ukhuwah, jangan karena harta malah putus silaturahmi, hanya karena dagang karena putus ukhuwah Islamnya Ini tidak benar. Bahkan kita sekarang ini mencari harta untuk mengeratkan hubungan kita antar sesama kita. Dari sinilah diri sekalian gak benar. Kalau ada orang yang sekarang ini cari harta. Sesama teman saling jegal, saling serang, bahkan saling tendang. bisa cukup disayangkan. Coba bayangkan Pak, maaf kita bukan negatif thinking. Kita ambil positifnya. Kalau antum sekarang pergi ke toko China. Kalau tidak ada barang, pasti apa? Memberikan alamat dan tempat tokonya temannya. Bagus harusnya. Kalau kita malah memberitahu jangan ke sana. Itu. Jangan ke sana. Jualan buku nggak akor, jualan baju nggak akor, saling melemahkan. Harusnya kalau tidak ada, ya mas di sana mas, itu kayaknya ada toko herbal di sana itu. Itu alamatnya ini mas kasih. Antum ngasih alamat telepon saja, nyenengin orang itu juga sudah pahala, memberikan peluang ekonomi saudara kita juga pahala, merekatkan ukhuwah juga pahala. Harus begitu. Gini Pak, rahasianya kecil aja. Kenapa? Toko-toko besi China itu rata-rata murah. Ternyata mereka sebelum beli besi, ngumpulin temannya 50 sampai 100 toko. Coba. Karena apa beli besi itu semakin banyak kan semakin murah kan? Kalau 5 ton beda 10 ton, beda 50 ton, beda 100 ton. Itu, beda. Dia ngumpulin temannya. Yuk, sekarang dikumpulin teman-temannya toko bangunan 50 orang. Beli ke Krakatau Steel. Dapat murah. 100 ton bagi 5 ton, 5 ton, 5 ton, 5 ton. Kalau dia beli 5 ton, harganya mungkin 100 ribu eh, atau 100 juta atau 200 juta. Kalau sekarang barang-barang lebih turun, makanya nilai jualnya juga bisa murah. Ini sejak kenapa nggak kita bangun? Padahal kita punya konsep innamal mu'minuna ikhwatun. Ini akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, khusnul khuluk namaun. Akhlak yang baik itu adalah kemucuran. Wasu'ul khuluki su'mun. Dan jeleknya akhlak itu adalah kesialan. Terutama hadirin sekalian. Kata Rasulullah, "Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisa." Orang yang paling tercinta di hadapan saya dan paling dekat denganku majlisnya yaumal Kiamat nanti di hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqo yang paling bagus akhlaknya terutama akhlak bayar utang rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qala wa idza qada kata Rasulullah Semoga Allah merahmati orang yang fleksibel ketika jual, ketika beli, ketika memberi pinjaman dan nagih pinjaman. Akhlak. Pak, kalau antum sekarang diberikan kebaikan orang oh, pinjaman, tolong dibalikin. Kadang-kadang maaf, ya ini watak daripada utang makanya Rasulullah mengajari kita doa berlindung dari utang. Utang itu kalau giliran bayar berat, giliran ambil enteng. Kadang-kadang ada orang yang Masya Allah menutupin hidupnya dengan gali lubang tutup lubang. Itu masih mendingan pak. Ada yang gali lubang tutup lupa. Lupa nutupnya. Utangnya di mana-mana gak karuan. Dan Masya Allah kebutuhan rumah tangganya semuanya ditutupi dengan kredit. Aneh. Dia setiap hari berlindung dari supaya dijauhkan dari utang, dihindarkan dari utang. Kartu kreditnya empat. Loh, gitu. Kemudian di sana sini rajin utang nggak bener? Makanya saya ajak saya saya ajak Pak. Yang penting nggak punya utang walaupun nggak punya apa-apa daripada antum punya apa-apa tapi akhirnya kenapa kenapa. Aduh kenapa saya dulu beli ini beli itu karena utang itu nanti berat mengembalikannya. Apalagi antum sampai mati gak mengembalikan. Kata Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yugda'an. Jiwa seorang muslim, mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Makanya jiwa orang-orang mukmin nanti di, di eh, nyawanya itu ditahan di depan pintu surga, tidak dimasukkan oleh Allah sebelum hutangnya dibayar. Makanya ketika sekarang urutan-urutannya orang-orang eh, meninggal dunia, biaya untuk penyelenggaraan jenazah dibayar, kemudian setelah itu tanggungannya, utangnya, wasiatnya, baru warisannya. Ya, itu diselesaikan. <clears throat> Dan Hadirin sekalian termasuk juga tepat janji. Karena kadang-kadang deal, kadang-kadang juga maaf tidak dari berbagai macam uh, apa kesepakatan-kesepakatan itu al muslimuna ala surutihim orang muslim itu tergantung kesepakatan yang ditekan itu ditepatin ya kongsi kemudian setelah itu kita mungkin kerjasama mungkin dengan outsourcing atau dengan pihak-pihak lain, kita harus tepat janji. Karena termasuk tanda-tanda munafik adalah wa wa'ada akhlaf ketika dia janji ingkar. Akhlak mulia merupakan kalimat yang umum, mencakup seluruh sifat mulia yang mensucikan, yang mengangkat derajat manusia seperti rasa malu, menyantun, lemah lembut, memaaf. Intinya akhlak itu semuanya harus dimiliki oleh seorang pedagang, seorang yang usaha, orang yang mencari harta. Dan juga kalau pegawai ya, saya ingin uh, nasihatkan khusus pegawai tadi dagang terus ya. Sekarang pegawai baik negeri maupun swasta, Pak kita ketika menaikkan perjanjian MOU pada saat itu, kita telah menjual waktu kita minimal 8 jam kepada perusahaan. 8 jam. Jangan antum main-main. Ketika Anda sekarang ini melakukan urusan pribadi di jam kantor, maka pada saat itu Anda telah korupsi. Anda sekarang terlambat tapi minta gaji penuh, termasuk juga korupsi. Pulang belum waktunya, termasuk korupsi. Bahkan para ulama melarang baca Quran iktikaf dan melakukan perkara-perkara sunnah pada saat jam kerja. Gak boleh. Pak, saya tanya sekarang, iktikaf hukumnya apa selain nadar? Sunnah, baca Quran sunnah, kerja hukumnya apa? Sunnah. Ya udah dikasih aja gaji sunnah. Ya, siapa yang mengatakan wah kerja bagi saya pak, eh, pandangan saya nih pak, pribadi saya kerja itu hukumnya sunnah pak, kan jadi duit. Ya udah mas, bilang aja sama ke ketua atau kepala atau sama direkturnya kasih itu orang gaji sunnah, boleh iya boleh enggak. Ya, ya sunnah kan bila dikasih alhamdulillah, enggak ya sudah sunnah kok. Mau seperti itu enggak? Bahkan termasuk hadirin sekalian korupsi adalah menerima tunjangan gelap dan gaji buta. Nggak kerja gajinya utuh, nggak ada tugas, tapi tetap ada rincian-rincian tunjangan. Tunjangan keluar. Keluar kemana Pak? <laughs> ada. Tunjangan tugas padahal nggak ada. Anehnya kadang-kadang disepakatin satu kantor. Nah ini namanya zolim ya. Zolim masalahnya sekarang gini Pak, definisi adil Abu Nawas itu banyak dipakai oleh instansi kantor. Sekarang, dolim ini adil ialah dolim bareng-bareng katanya Abu Nawas. Nah ini harus kita hindari. Ya, biasanya sitip Pak, maaf. Kalau kita lihat bangsa yang paling korup sekarang di Indonesia, nomor satu, ya, kalau enggak ranking dua. Kenapa? Karena memang sejarahnya itu Masya Allah. Antum lihat. Belanda dulu VOC dibubarkan karena korupsi di Indonesia. Bahkan banyak orang-orang Eropa yang hebat, Jerman, Belanda, Perancis, datang ke Indonesia juga akhirnya korupsi. Memang orang Indonesia itu pinter ngalatih orang korupsi, Pak. Hebat itu. Kita acungi jempol. Sampai orang-orang Arab itu sekarang ngerti uang tips karena diajari orang Indonesia. Sopir bus itu ya di Mekah Medina ketika haji pasti sebelum dia itu turun bahsyis. Bahsyis itu apa? Tip. Dan tidak ada bangsa yang paling bagus kecuali bangsa Indonesia. Suap-suapan aja. Iya. Kalau nggak disuapin nggak mantep. Suap-suapan. Ayo mas. Iya. Ini. Oleh karena itu kita hilangin kebiasaan ini. Kita mulai pak. Walaupun sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali. Dari sekian lima kali, kita berhasil sekali dua kali. Alhamdulillah. Umpamanya nggak ngasih dua kali, ngasih tiga kali. Alhamdulillah. Kita tingkatkan. Kita mulai dari mulai tukang parkir. Ya. Kecil loh pak. Tukang parkir. Sudah digaji. Kadang-kadang kita masih sogok. Kita kasih suap. Ya Apalagi sekarang Masya Allah. Yang bahasa seikhlasnya itulah yang susah. Bahasa agama masalahnya yang dipakai. Pak, ini biaya wakaf gimana Pak? Oh nggak ada Pak. Tapi kalau Bapak mau ngasih seikhlasnya. Seikhlasnya itu malah mendingan dikata 100 ribu, 200 ribu. Seikhlasnya itu kalau dikasih dikit katanya nggak ikhlas. Pak, Bapak ini kayaknya nggak ikhlas. Kok nggak? Kok tahu Pak? Ya buktinya dikit banget pak. Biasanya orang itu kalau ikhlas pak. Ya lumayan lah pak sejuta dua juta. Itu namanya ikhlas pak. Bapak ini pelit. <laughs> itu nggak ikhlas. Itu. Kadang-kadang ngurusin apa aja seikhlasnya. Ya. Orang Arab juga sekarang tahu uang rokok. Ya itu. Nganterin dikit, Pak, mana uang rokoknya, Pak? Pak, yang ada itu hanya dua uang, Pak. Uang kertas sama logam. Gitu. Minta uang rokok. Nggak ada uang rokok. Yang ada kertas sama logam. Bapak mau disumpeli yang mana? Gitu. Itu. Masya Allah. Kita hindari. Yang kecil. Ya. Ya. Kalau kita bisa mulai. Ya. Termasuk juga ada sekalian. Di sekolahan. Makanya di sekolah saya saya tulis besar Jangan merusak mental karyawan kami dengan pemberian dan hadiah kepada mereka. Kita kasih aturan regulasi. Siapa saja wali murid yang ingin memberikan hadiah kepada guru tertentu, kasihkan ke sekolah. Lewat sekolah resmi. Nanti kita yang mengalokasikan. Jangan nembak guru tertentu, nanti pilih kasih. Ya gini Pak, biasanya <clears throat> Orang tua yang rajin-rajin ngasih suap kan kenyang. Otomatis guru yang merasa dikenyangkan oleh orang tua itu anaknya dilus, yang nggak ngasih kasar. Anaknya yang ngasih diperhatikan, yang nggak nggak ngasih di, dicuekin. Itu terjadi loh. Wong manusia itu subjektif dengan pemberian kok. Makanya di dalam syair dikatakan ahsin ilan nasi taabidu perbuatlah baik kamu kepada manusia akan memperbudaknya. Makanya jangan sekali-kali Anda memberi suatu pemberian. Ya, kalau mau langsung lewat sekolah. Itu, ini termasuk korupsi. Ya, terutama <clears throat> korupsi waktu. Ya kadang-kadang sebelum Oh, waktunya. Nah, ini termasuk juga, Pak. Termasuk korupsi yang saya per, per, eh, perhatikan yang kecil-kecil aja lah. Gak usah kita ngurusin urusan KPK. Make, maaf, make mobil dinas untuk tujuan pribadi. Ini termasuk juga. Pak, saya ketika dakwah di Jerman, ada mendapatkan suatu uh, cerita ada istri hakim agung ditangkap di mall. Kenapa? Karena dia ke mall pakai mobil suaminya, dinas. Ditangkap. Lo aneh kadang-kadang kita itu pakai mobil dinas bangga. Udah gitu pakai mudik. Dikawal lagi. Nah ini gak benar. Yakin yakin yakinnya Mobil itu diberikan oleh kantor instansi untuk tujuan kedinasan. Namanya aja mobil dinas. Tuh. Dan hadirin sekalian masih banyak seamret yang harus kita perhatikan dan itu kata Rasulullah Pak semua masuk kepada sukhut kata Rasulullah SAW ayulahmin nabata min sukhtin fannaru awlabihi darah daging mana saja yang tumbuh dari barang yang haram neraka yang paling berhak untuk mengambilnya Kemudian yang selanjutnya etika bekerja supaya harta kita berkah dan menjadi baik nanti di akhirat kita adalah bekerja dengan tulus. Pak, ketahuilah ketika kita sedang bekerja pada saat itu sedang ibadah, minimal ibadah mencari nafkah untuk keluarga kita. Makanya dia sekalian, hendaknya semua ketika masuk kantor, ketika dagang, niatnya bismillah, nawaitu ya Allah, saya ingin ibadah mencari harta yang halal. Ya. Makanya hendaknya dibarengi dengan dua syarat, ikhlas dan benar, benar dan ikhlas, cari harta yang benar, cari harta yang ikhlas, kerja yang tulus. Terutama Pak, saya ingatkan yang bekerja melayani pelayanan-pelayanan publik. Ya. Contoh aja sekarang ini pegawai di telepon, ya, listrik. Sekarang masang yang benar. Jangan sekarang ini kurang ngasih tip, akhirnya apa? Umurnya dikendori nanti konslet manggil lagi, manggil lagi, manggil lagi. Ada yang masang meteran untuk dicari, untuk dijadikan proyek kerjaan rutin. Akhirnya apa? Setiap sebulan dua bulan kali itu konslet. Akhirnya manggil, tolong jangan. Kerja yang baik, benerin. Karena pada akhirnya ketika Anda bekerja dengan baik listrik, Masya Allah Pak, manfaatnya buat dakwah kayak apa? Dengan listrik kita bisa berdakwah. Dengan listrik kita bisa nulis ngetik. Dengan listrik, masya Allah, fasilitas-fasilitas kehidupan ini hidup sehingga akan berjalan normal dan pada akhirnya memudahkan orang itu mendapatkan ibadah, eh, mendapatkan pahala dan ibadah. Terutama telepon, masya Allah, yang kerja di telepon itu, coba SMS dakwah pahala. Sekarang buat telepon, Ustadz mau kajian pahala. Tapi dibuat telepon selingkuh. Gimana? Dapat pahala nggak antum? Ya itu urusan yang make. Intinya fasilitas ini kita siapkan untuk perkara-perkara kebaikan. Alhamdulillah. Bahkan saya lebih apresiasi lagi. Yang di antara sekian pegawai yang paling gede pahalanya kalau niatnya lurus polisi. Masya Allah Pak. Mana ada orang yang bisa nangkap penjahat, koruptor, maling, penjahat, narkoba kalau nggak polisi. Oh Bapak, sekarang Rasulullah mengatakan Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anitorik. Yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Pak, Menyingkirkan kerikil dari jalan aja dapat pahala, apalagi truk macet, apalagi sekarang kendaraan macet. Subhanallah mulia. Nangkep orang peminum, pemabuk, cukri, dioplos, autan sama alkohol. Tangkep pahala. Masya Allah. Illegal logging, tangkap pahala Illegal facing tangkap pahala, illegal mining tangkap pahala. Subhanallah, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan itu hanya bisa dilakukan oleh polisi. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Makanya dan sekalian tinggal innamal a'malu binniyat. Nih, tulusin tulus. Intinya ketulusan kita. Ketulusan mengabdi kita untuk masyarakat, untuk negara, untuk pelayanan-pelayanan publik. Insya Allah dari situ semuanya akan melahirkan pahala. Kalau kita bicara wa ma jinna wal insa illa liya'budun dan ibadah bukan berkutat pada masjid, kemudian merawat jenazah, ngubur mayit, tidak. Bahkan mendidik anak termasuk ibadah, kerja termasuk ibadah, melayani publik termasuk ibadah. Kalau antum ikhlas dan benar, insya Allah semuanya itu pahala. Selanjutnya dari sekalian, nomor berikutnya etika mencari kerja dalam menekuni usaha yang halal. Nah, ini Pak <clears throat> Rasul mengatakan kepada kita, "Wa ini ahadukum rizkahu Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rizki, fala nabi maksiatin Jangan mencari dengan cara maksiat fa inna fadlallahi la yunalu bimaksiatin karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat makanya hadirin sekalian kalau seandainya antum jatuh miskin antum minimal begini masukan antum susut ya Sebetulnya nggak miskin, hanya berkurang. Biasanya 50 juta jadi 30 juta. Kaget, Pak. Ketahuilah, Sifat dan watak utama dunia adalah gampang tertimpa krisis dan berganti layar dan berubah-ubah. Tapi yang membuat kita itu bisa mengendalikan apa? Hati kita di dalam menyikapinya. Sikap kita apa? Sederhana. Sederhana itu apa? Pentingkan pola daripada gaya. Dulukan kebutuhan daripada keinginan. Contoh aja pola pakaian antum. Sekarang kalau saya cukup dengan pakaian lima, kenapa harus sepuluh? Rumah, kenapa? Kalau cukup tiga empat kamar, harus sepuluh kamar. Begitu juga kendaraan. Ada yang suami istri nggak bisa nyetir beli mobil. Lucu. Akhirnya apa? Tiap pakai nyewa tetangga. Mendingan beli motor. Bahkan kalau sekarang jalan kaki lebih sehat. Apalagi banyak kolesterol. Mendingan jalan kaki, ngantor ah, atau sepeda gunung. Ya itu. Mobil kalau cukup satu dua kenapa harus lima? Macet apalagi di Jakarta. Beli mobil cuma untuk tidur. Tidur. Karena apa? Macet tidur. Pulang macet tidur. Ya, di rumah paling banter buat untuk apa? Untuk tidur kucingnya. Eh, kucing yang gede-gede itu. Yang paling sering pakai siapa? Sopirnya. Loh, pola hidup. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Antum sekarang kalau ada umpamanya HP baru pengen nggak pengen, tapi butuh nggak. Komputer baru pengen pengen, tapi butuh nggak. Butuh sama pengen itu beda. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa mengendalikan kondisi ekonomi dalam kondisi apapun. Intinya kalau antum sudah diberikan kecukupan oleh Allah kendalikan hati. Jangan rakus. Rakus itu menimbulkan empat dampak keburukan. Biasanya orang rakus itu satu, dolim. Kemudian yang kedua bodoh. Kemudian yang ketiga pengecut. Kemudian yang keempat apa? Ya, dolim, bodoh, pengecut. Yang keempat apa? Loh, antum gak pernah serakah. Dolim, jelas. Bakhil. Orang itu kalau sudah dolim, bakhil. Dolim eh, apa seraka itu pertama dolim. Ambil siapa aja. Makanya kalau tanya sama seraka, bapakmu siapa? Nggak percaya sama takdir. Kemudian profesimu apa? Mencari kehinaan. Terus tujuan akhirmu apa? Wahai seraka, tertahan dari yang saya harapkan. Itu. dolim bodoh, pengecut, bakhil. Ini hindarin. Terus kemudian ada yang salian tekunin usaha apapun yang penting halal. Ya. Tidak ada istilah usaha gengsi, usaha itu mulia nggak ada. Yang mulia adalah yang halal apapun bentuknya walaupun dipandang orang hina. Contoh Pak, antum lihat para ulama itu banyaknya profesinya apa? Sol sepatu loh. Bapaknya eh, eh, Muhammad Ibnul Munkadir itu profesinya sol sepatu. Ulama besar. Nekunin itu. Ya. babanya Imam Al-Ghazali itu juga sama. Al-Ghazali itu tukang nyulam pakaian yang sobek. Itu ulama-ulama dulu. Ditekunin. Nabi Sulaiman itu kurang hebat apanya Pak. Bikin anyaman terbuat dari pohon kurma. Padahal Nabi Sulaiman itu kalau emas kurang. Mau pengen emas Masya Allah. Mutiara berlian tinggal nyuruh epret. Pasukannya dari kalangan jin bisa menyelam lautan, bisa masuk ke dalam bumi untuk mencari kekayaan. Tapi Nabi Sulaiman masih menekuni anyaman kurma. Ini terbuat dari pohon pelepah kurma. Tekunin usaha yang penting halal. Ya, jangan tertarik, jangan antum sekarang tergiur dengan berbagai macam uh, apa namanya harta walaupun eh, haram, walaupun itu menggiurkan antum. Bahkan Allah mengatakan, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Makanlah kalian dari rezeki Allah halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kamu kepada Allah kalau kalian beriman. Kemudian selanjutnya, ikhwan, etika mencari harta adalah menunaikan hak harta. Ya, hak harta kaitannya dengan Allah, zakat. Ada lagi mungkin Eh, hak-hak yang sifatnya sunnah, sodako, infak. Ada yang kaitannya dengan hak manusia. Tanggungan, utang piutang. Terus kemudian sama kolega, sama kongsi, ya teman berserikat. Bahkan Rasulullah mengatakan, Pak, Qala Allahu salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Allah berfirman, berarti hadis kusi. Ada tiga orang yang menjadi musuh saya nanti di hari kiamat. Yang pertama, rajulun tiabi summa ghadar. Ada orang yang diberi sesuatu amanah dengan atas namaku kemudian dia khianat. Wa rajulun ba'a khurran fa'akala samanahu orang yang menjual uh, orang merdeka kemudian dimakan hartanya uh, apa namanya harganya eh, kadang-kadang ya, ada orang merdeka dijual distatuskan budak ya Warajulun istajaro ajiro. Ada orang yang menyewa eh, atau mempekerjakan seseorang fastaufa minhu kemudian dia bekerja dengan baik walam yu'tihi ajrahu dia tidak memberikan upahnya ini tiga orang nanti menjadi musuh Rasulullah SAW di hari kiamat makanya antum kasih upahnya karyawan atau pembagian kongsi perserikatan dikasihkan karena pada akhirnya tidak mengenyangkan antum, tidak berkah pada diri antum. Rasulullah SAW juga mengatakan, Layjul wajib, orang yang menunda-nunda bayar utang padahal mampu, yuhillu irdahu wa ukubatuhu. Dia menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan untuk dijatuhkan sanksi. Kayaknya orang kalau nggak membayar utang padahal cukup, itu menghalalkan kehormatannya Ya, bahkan menghalalkan dirinya untuk dijatuhkan eh, apa namanya sanksi. Kemudian zakat antum ya ikhwan kata Rasul kata Allah يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة orang yang menyimpan harta emas perak wala yunfikunaha tidak diinfakkan fi sabilillah di jalan Allah fabasyirhum bi'adzabin alim maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam ketika nanti dipanggang di neraka jahannam fatukwa biha jibauhum jidatnya disetrika wa junubuhum lambungnya wa duhuruhum kemudian punggungnya kata Imam eh, katanya Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir manarnya kenapa Allah menyiksa jidatnya, lambungnya, punggungnya karena al jazau min jinsil amal, balasan sepadan dengan perbuatannya. Karena orang biasanya Pak, kalau bakhil itu yang action mengkerut pertama kali apa? Jidatnya. Kemudian yang minta sumbangan ditinggal dikasih lambungnya, kemudian pergi hanya melihat punggungnya. Makanya diserika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Dan orang bakhil itu kata Rasulullah, al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang bakhil itu ba'idun anillah wa anin wa anil jannah wa anin nas. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, wa qaribun minan dekat dengan neraka. Ya jangankan manusia, Pak. Kucing aja nggak seneng lihat orang bakhil kok. Tuh lihat. Makan aja tulang nggak disisakan. Katanya kucing kurang ajar. Nggak taunya kucing kalau sudah ada tenang, ada teknologi presto, tulang aja remek. Ya, tapi keterlaluan. Itu orang bakhil. Tetangga, Pak, sekarang kalau antum punya tetangga kaya raya, di samping kanan kirinya ada pemulung sama ada tukang becak. Setiap harinya, setiap sepanjang hidup bertetangga, nggak pernah ngasih apa-apa. Statusnya bapak Sama. Kaya itu bukan yang digenggam, tapi sejauh mana yang dibuang dan diberikan kepada orang lain. Untuk apa sekarang? Antum punya tetangga nampaknya kaya, tapi tidak pernah ada satu sapan harta kepada kanan kirinya. Sama, orang kaya, orang miskin yang di kanan kirinya, mau pemulung, mau tukang becak, memandang orang tersebut sama dengan saya, sama-sama nggak pernah memberi, Makanya disitulah hendaknya dihindari. Selanjutnya dari sekalian hal juga yang harus kita perhatikan adalah e, menjauhi praktek riba. Pak, saya sebutkan secara singkat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin Bahkan Allah mengizinkan perang. Rasul mengizinkan perang bagi orang yang tidak mau bertobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau tobat, ambil pokok hartanya, tinggalkan riba semua. Kenapa hadirin sekalian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam uh, ayat yang lainnya orang yang nanti memakan riba itu dikumpulkan di hari kiamat seperti orang kesurupan. Ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dan Rasul juga masukkan tiga tu, eh, tujuh dosa yang menghancurkan, merusak. Di antaranya adalah aklur riba, memakan riba dan tidak main-main. Rasulullah la'anallahu akilar riba. Allah mengutuk pemakan, pemberi, wa mukilahu yang diberi, kreditur, debitur, wa syahidau yang bersaksi, wa katibau yang nulis, wa hum fi dzalika sawa. Mereka dalam hal itu semuanya sama. Dan bahkan Rasulullah menegaskan lagi dirhamun riba, dirhamu riba, satu dirham riba yakuluhur rajul yang dimakan oleh seseorang wa huwa ya'lam dia tahu asyaddu indallah lebih berat di sisi Allah min sittatin wa salasina zaniyatan ketimbang 36 zina. 36 kali zina. Allahu akbar. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ma'ahadun aksara minar riba. Tidaklah ada orang yang memperbanyak riba, mengumpulkan harta riba, illa kana akibatu amrihi ila kullin, ila kullin, au ila kullatin. Ya, tidaklah pada akhirnya melainkan nanti akan menyedikit lumat Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa ma dhahara fi qaumin az-zina war riba tidaklah merajalela zina dan riba di suatu kaum illa ahallu bi anfusihim mereka telah menghalalkan untuk dirinya iqaballah azza wajal azab Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya jangan membabi buta carilah harta dengan etika jangan menghalalkan segala cara jauhi kezaliman karena Rasulullah mengatakan ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah waspadalah kalian terhadap kezaliman karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat Bahkan Allah memperingatkan kepada kita, ya ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Intinya Pak, di dalam kaidah fikih dikatakan la yahillu malu ahadin di ahadin illa bisababin syar'iin, Tidak halal harta pindah tangan kecuali karena ada sebab syar'i. I contoh dagangan, simpan pinjam, sewa menyewa dan yang lainnya. Adapun tidak ada sebab syar'i walaupun ikhlas seperti zina, walaupun ikhlas seperti suap menyuap, walaupun ikhlas seperti opah perdukunan, tetap haram. Ya, orang-orang yang memberikan opah pelacuran rata-rata ikhlas enggak, Pak? Ikhlas. Bahkan kalau orang Arab yang berzina, jazakallah khairah. Jazak, ya, bisa bilang. Ikhlas. Bahkan orang yang datang ke dukun kemudian berhasil mengasih uang ke dukun juga ikhlas. Apakah keikhlasan itu merubah? Tidak karena sebab syar'inya tidak ada apa? Yaitu perdukunan haram, suap haram, termasuk juga pelacuran haram. Jangan meminta jabatan ya, karena orang itu kalau minta biasanya kata Rasulullah SAW, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Jangan kamu minta kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin an mas'alatin mukilta ilaiha. Kalau kamu diberikan atas dasar minta-minta, kamu nanti akan tergantung. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin. Kalau kamu diberi tanpa minta-minta, u'inta 'alaiha, kamu akan dibantu oleh Allah. Makanya orang yang diberikan jabatan tanpa minta itu naik juga lempeng, turun juga enak. Tapi kalau dia minta apalagi harus mengeluarkan dana, maka akhirnya dia naik juga susah, turun lebih susah lagi. Makanya ada dua perkara yang Masya Allah turunnya susah, naiknya gampang. Yaitu jabatan minta-minta sama kolesterol. Itu. Itu naiknya gampang banget. Turunnya yang susah, ya kan? Antum nurunin kolesterol berbulan-bulan, naik dengan satu buah apa? Satu buah durian. Itu juga jabatan. Karena bayar naik, akhirnya apa? Turunnya repot. Makanya dari salian boleh minta seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Dalam surat Yusuf ini Imam Al-Qurtubi mengulas sebagian para ulama berkata ayat di atas memulihkan seorang yang bagus, profesional, bekerja di tempat orang yang jahat dan pemimpin yang kafir dengan syarat dia diserai suatu pekerjaan yang tidak di bawah tekanan dia dan diberi kebebasan untuk mengelolanya. Tetapi jika pekerjaan tersebut dikendalikan berdasarkan selera, hawa nafsu dan kejahatan sang pemimpin yang jahat itu, maka hal itu tidak dibolehkan Bahkan Imam Al-Mawardi mengatakan dalam ayat ini terdapat dalil bahwa diperbolehkan bagi seorang yang mensifati atau mengisi dirinya dengan keilmuan dan keutamaan. Dan demikian itu tidak secara mutlak untuk semua sifat. Bahkan hanya yang terkait dengan pekerjaan atau tugas jabatan dan dilarang untuk selainnya karena mengandung unsur rekomendasi diri dan pamer kelebihan. Jika seandainya ada orang yang mulia menjauhinya, maka demikian itu lebih bagus dan sesuai dengan posisinya. Karena Nabi Yusuf alaihissalam melakukan itu karena suatu hajat yang mendesak. Boleh kalau tujuannya hajat mendesak. Kalau enggak, antum jangan minta. Antum eh, eh, gini Pak, di mana aja Antum jalanin jabatan-jabatan itu dengan alami. Itu lebih nikmat antum. Karena pada akhirnya posisi itu akan menyengat antum. Kalau antum nanti ngelompat-ngelompat nggak sesuai dengan normalnya. Contoh aja pak, antum naik tangga lompat-lompat. <clears throat> Kepleset nggak? Apalagi naik tangga nari. Lebih jatuh lagi. Tapi kalau antum naik tangga normal insya Allah. naik tangga lompat-lompat menari jogetan. Yuk nyungkel, jangan. Nah, bertindak bijaksana, terutama antum sebagai karyawan, jangan melakukan agitasi, provokasi, sehingga melakukan demo-demo merusak kinerja dan teman-teman diprovokasi untuk protes. Ini biasanya watak kita, ya. Watak kadang-kadang zolim bareng-bareng, ngajak rusuh bareng-bareng. Padahal di nesalian kalau kita ini harmonis, kerja nyaman, perusahaan akan meningkat enak. Namun maaf, watak di antara sekian watak manusia kadang-kadang tidak menerima suatu ketenangan, keharmonisan. Kadang ada aja yang diciptakan. Dan juga perlu diketahui bahwa keadilan itu milik kehidupan, bukan milik agama. Makanya Imam Ibnu Khayyim mengatakan, "Inna Allah yuqimu dawlatal adila wa in kafiratan wa yuqimu dhalima wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil walaupun kafir dan menegakkan negeri yang zalim walaupun muslim. Tapi tolong dicamkan, bukan maknanya kita mentolerir pemimpin dan khalifah yang kafir. Artinya pemimpin penguasa yang kafir tidak. Ini soal bahas keadilan. Keadilan itu milik kehidupan, bukan milik agama tertentu. Artinya, siapa saja yang berbuat adil pasti merasakan efeknya. Tapi soal masalah kepemimpinan, Allah menegaskan, "Walai lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak menjadikan bagi orang kafir menguasai orang mukmin. Gak bisa. Itu sudah final. Dan kezaliman itu kuntan, Pak, biasanya terus memelihara amanah walladzina hum li amanatihim wa raun amanah sekecil apapun antum tunaikan telah kami jelaskan kata Imam Ibnu Ibnul Arabi bukan Ibnu Arabi telah kami jelaskan tentang wajibnya menjaga amanah dan perjanjian kami juga telah jelaskan tentang dalil pentingnya hal tersebut Hendaknya kalian menunaikan amanah kepada orang yang memberi kalian amanah dan jangan mengkhianatinya. Dan bila ada orang yang melanggar kesepakatan dengan kalian, kalian jangan merusak kesepakatan dengannya. Dan bila seseorang kufur kepada Allah karena kalian, maka kalian jangan kufur kepada Allah karena mereka. Bila seseorang menodai perjanjian dengan kalian, maka kalian jangan mengingkari perjanjian dengan mereka. Artinya, seorang muslim tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan, bahkan harus itfa billatihi ahsan, tolaklah keburukan dengan suatu yang lebih baik, bukan hanya baik, yang lebih baik. Terus kemudian hal yang juga harus menjadi ini harus profesional kerja yang saya katakan dua ke, pak maaf <clears throat> Masya Allah. Contoh profesionalisme yang ditunjukkan oleh Ibrit. Antum kalau dengar Ibrit kan kesannya itu jin Ibrit perayangan yang jahat. Tapi lihat Pak ketika zaman Nabi Sulaiman. Qala ifritu minal jin. Ibrit dari kalangan jin mengatakan, "Ana atikum bihi, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin." Kata Ifrit, Wahai Nabi Sulaiman, aku akan datangkan untukmu sana Balkis sebelum engkau selesai rapat. Ya, sesungguhnya Kam aku terhadap hal itu kawiyun kuat punya skill aminun amanah. Masya Allah. Eh aja amanah pak. Apa nggak malu kita? Dan ini menunjukkan bahwa amanah itu nilainya dimanapun di kalangan jin, termasuk orang jahat aja butuh amanah loh pak. Itu. Dan ini juga kondisi, masya Allah, suasananya bagus, pemimpinnya soleh, yaitu Nabi Sulaiman. Maka yang ibrit-ibrit jadi amanah. Tapi sebaliknya, Pak, orang itu kalau suasana kerjanya jelek, lingkungannya jelek, pemimpinnya rusak, yang amanah-amanah juga berubah jadi eprit. Nah ini makanya dikondisikan. Dan saya itu sering mengumpamakan instansi yang bagus dengan yang jelek. Itu seperti mobil yang baru, instansi yang bagus. Antum lihat nyetir mobil baru, Jangan, jangankan sekarang bannya copot pak. Murnya sekarang kendor aja berasa. Tapi Masya Allah mobil lama yang sudah jelek Subhanallah Jangankan sekarang ini murnya kendor Bannya copot aja nggak tahu Malah nanya Mas itu bannya siapa? Loh <laughs> ban kamu loh mas Kadang-kadang saking rusaknya instansi Anak buahnya korupsi Anak buahnya sudah absen berbulan-bulan nggak ngerti Karena udah hancur Makanya dijaga. Ibrit aja itu amanah, Pak. Tolonglah kita malu sama ibrit. Ya, ibrit itu badal makhluk paling jelek, masya Allah. Ya, paling jelek. Kalau dipanggil antum, ibrit, ibrit, mau nggak? Nggak mau. Tapi masya Allah, Inni alaihi laqawiyun amin. Sungguh aku punya skill dan amanah. Skill amanah, profesional dan amanah itu seperti mata uang. Ngebleng satu nggak lagu, Pak. Antum bawa uang 100 ribu. Sebelahnya ada angkanya. Sebelahnya putih. Laku. Cendol gak dapat. Begitu juga. Nah wailul lil mutaffifin alladzina idha talu ala nasi yastawfun. Menunjukkan amanah gak ada, profesional gak ada. Nakernya gak bisa. Oh naker aja gak penuh. Dan gak amanah curang. Ya. Orang itu kalau sudah curang, Pak, Biasanya kalau nangker untuk orang lain tangannya diginiin. Serit gitu. tuang. Kalau nangker berasnya orang lain giniin sambil dipenek ngek gini, ya. Sambil diajak ngomong yang punya beras. Nggak berasa dia. Kali seribu liter. Itu. Dan kalau sudah biasa itu masuk Allah permain tangannya lihai banget. Nah itu, kadang-kadang kita beli jeruk sekilo, pulang nyampe rumah, nggak ada satu jam pak nyusut dua on. Masya Allah, jeruk apa itu? Perasaan nggak ada jeruk nyusut secepat itu dua on lagi. Sekilo jadi enam dari delapan on. Masya Allah, ya. Bahkan tak, ini curang di dalam takaran itu hampir di semua pasar sekarang yang kadang-kadang ditambal bawahnya, dikasih lagi tambahan apa, macam-macam. Beras saja dioplos, Pak. Dikatakan beras Cianjur, tapi campurannya macam-macam, termasuk ada beras rakyat, ya. Beras yang Masya Allah digigit malah lompat itu loh Pak. Itu Masya Allah. Allah Akbar. Jadi kita cari beras yang asli itu susah alasan atasan sebagai teladan nih Pak. Kalau antum punya perusahaan, antum jadi atasan suatu instansi, tolong jadi contoh Pak. Berapa banyak kantor-kantor dan antum jangan takut kadang-kadang takut Pak. Maaf, orang non muslim kalau jadi menteri Pak, departemennya itu dibawa ke agamanya semua. Iya, mereka itu bisa mewarnai badal minoritas. Kita jadi menteri takut-takut takut apa? Jabatan nggak dibawa ke kuburan kok. Ayo, sekarang semuanya sholat. Nggak sholat tak pecat. Itu. Itu antum dipecat. Alhamdulillah ya Allah, anak udah berhasil jihad. Gara-gara nyuruh orang sholat jamaah, saya diturunkan. Alhamdulillah sukses. Antum jangan kecil hati. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Suruh untuk sholat jamaah ngaji. Sekarang setiap Jumat pagi semuanya ngaji. Daripada sekarang senam cuogetan nggak karu-karuan itu. Ya kadang-kadang pakai pakaian, masya Allah meletak sono meletak sini. Ya mendingan suruh ngaji. Itu Udah gitu Masya Allah kadang-kadang tua-tua suara nanyi itu musiknya kucing garong. Ya itu Nah, daripada ajak ngaji ayo ngaji semua kuliah duha sol ini Jumat nanti khotibnya di Subhanallah jadi teladan semuanya kalau minimal nggak takut menghormati, minimal nggak enak, Pak. Makanya kata, kata sang penyair, la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu, arun 'alaika idza fa'alta adimu. Jangan kamu melarang suatu perkara yang jelek sementara kamu tidak meninggalkan, itu cacat bagi diri kamu. Wabda binam fanha an ghayyiha. Mulai dari diri kamu tinggalkan suatu kejelekan. Fa idzan tahaita anhu fa anta hakimu. Kalau kamu meninggalkan maka kamu kurang bijak. Wa innaka idza ma ta'ti ma anta amir, kalau kamu melakukan apa yang kamu perintahkan, bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Orang-orang yang kamu perintah akan mengikutinya. Itu jadi <clears throat> kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Intinya gini, Pak. Kalau antum tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang di bawah antum antum dosa ditanya oleh Allah nanti. Ya melayani sepenuh hati, jangan setengah hati, ya jangan sekarang ini separuh-separuh, ya setengah-setengah, layanin dengan baik. Dan yang terakhir tentang masalah kaitannya dengan e, menciptakan suasana harmonis di tengah kerja. Kemudian ada lagi hal yang standar seleksi karyawan ya, e, profesional dan amanah tadi yang sudah kita sampaikan cukup. Sekira itu dan sekarang kita buka tanya jawab insyaallah. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak ada yang tanya biar ditutup. Oh ada. Maaf zat eh, insyaallah. Ya, eh, maaf eh, untuk sesi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama dan maaf Ustaz kita jeda dahulu. Ya. Dijauh dahulu, dahulu untuk uh, selama kurang lebih 10 atau 15 menit dan insya Allah kita akan masuk ke dalam sambil istirahat kita minta kesediaan daripada Bapak Koordinator Pembangunan Masjid Pompes dan uh, Pompes Imam An Nawawi untuk memberikan informasi terkini uh, seputar uh, pembangunan dan masjid dan Pondok Pesantren Imam Nawawi fa'alihi pada Bapak Sulaiman SE fa'alihi falyatfadhal mashkuran wa ajura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayi kerimbo mamikik balam Balam tapi ke tibu puluh angso putiah balang-balang Lamo indak basuwo jawi lah salam. Salam bajawi tando cindo jo kasih sayang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah daurah Ahad yang berbahagia ini Perkenankan kami Menyampaikan laporan pembangunan Dan laporan keuangan masjid Dan pondok pesantren Imam Anawawi Jalan Raya Pekanbaru Pelalawan Kilometer 19 Pekanbaru Bapak-bapak Ibu-ibu yang kami hormati Sebagaimana Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan daurah sebelumnya, kami selalu menyampaikan laporan pembangunan dan laporan keuangan masjid dan pondok pesantren Imam Nawawi yang kita banggakan ini. Progres pembangunan pada saat ini yang kami rekam pada 1 Januari kemarin sebagaimana brosur yang sudah kami edarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwa sekarang pembangunan adalah sedang pemasangan tiang perancah untuk pengecoran lantai dua masjid. Kemudian pondok pesantren kita pada saat ini sedang proses pembuatan mal pondasi pondok pesantren tahap 1 yang kita rencanakan untuk lima lokal. Dan insya Allah pada minggu depan ini fondasi pesantren sudah bisa kita cor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, keuangan kita pada saat ini infak yang masuk dari kaum muslimin dan muslimat Sampai dengan 6 Januari kemarin kami bukukan yakni sebesar 1 miliar 345 juta 884.450 rupiah. Kemudian infak dari pemirsa Insan TV. Memang ini bapak-bapak kita pisahkan. Kenapa? Karena memang kami juga punya kewajiban kepada Insan TV setiap akadnya setiap tujuh hari kami melaporkan perkembangan infak yang masuk dari Insan TV. Alhamdulillah memang pembangunan kita ini sudah mendapatkan dukungan dari Insan TV sehingga saudara-saudara kita yang jauh dari Irian Jaya, Kalimantan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur berkesempatan untuk berinfak kepada kita khususnya untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren ini. Infak dari Insan TV yang kita jalankan selama hampir dua bulan yang masuk sebesar 144 rupiah yakni itu kami print out pada 6 Januari kemarin sehingga total dana pembangunan kita dari Insan TV, dari pemirsa Insan TV dan muhsinin lainnya sampai saat ini 6 Januari kemarin sebesar 1 miliar 490 juta 578 rupiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kami tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya untuk selalu mengajak kita bersama mensukseskan pembangunan ini. Kenapa? Karena ini adalah milik kita bersama. Ini masjid dan pondok pesantren milik kaum muslimin. Sebagaimana masjid Umar yang dimana kita sekarang bernaung mengadakan daurah ini juga milik kaum muslimin yang kita kelola sebesar-besarnya bagi kepentingan umat. Sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita ini, ada masjid, ada pesantren, ada SD, ini semuanya milik kita bersama, milik kaum muslimin yang sudah kita jalankan selama ini. Dan alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang kita didik, sudah banyak banyak lulusan-lulusan dari pesantren kita yang sekarang kuliah di Universitas Islam Madinah. Makanya untuk pengembangan pendidikan dan masjid sekarang kita jalankan yakni di kilometer 19 Kota Pekanbaru Kulim. Dan alhamdulillah itu juga wakaf kaum muslimin. Yang kita terima beberapa bulannya lalu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Mari selalu bersungguh-sungguh dan tetap bersemangat. Karena cita-cita yang tinggi tak akan didapat dengan semangat yang setengah hati. Mari terus menjaga istiqomah. Terus maju tak gentar di dalam membela dan mendukung dakwah yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa masjid dan pesantren ini kita jadikan satu? Karena sebagaimana mata uang, pesantren dan masjid adalah satu kebutuhan yang saling menguatkan, saling memakmurkan. Sebagaimana <coughs> di situ masjid akan selalu dibacakan Al-Quran, ditegakkan sholat, diadakan majelis-majelis zikir. Sehingga Rasulullah menyebutnya pada majelis zikir ini sebagaimana seperti taman-taman surga. Kemudian pesantren. Tentu kita sebagai orang tua memiliki kewajiban yang utama adalah mendidik anak-anak kita. Bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berguna bagi agama ini, anak yang bisa menjaga hak-hak Allah, bisa menjaga hak-hak kaum muslimin, bisa menegakkan sholat, bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya itulah kebanggaan kita sebagai orang tua. Kita tertarik sebagaimana yang saya baca sebelumnya kemarin ada seorang bapak yang dimuliakan oleh Allah Kebanyakan para ulama yang saya baca kemarin memahami bahwa bapak ini bukanlah seorang nabi dan bukanlah seorang rasul. Meskipun di situ ada perbedaan pendapat. Seorang bapak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga disebutkan sebagai salah satu nama surat. Surat Luqman. Saya belum pernah mendengar dari kajian-kajian dari para ustadz. Ada nabi yang bernama Luqman. apa keistimewaan, apa ketinggian yang Allah muliakan dari Pak Lukman ini ketika mendidik anaknya. Bapak mungkin bisa baca nanti apa wasiat, apa yang sudah disampaikan Pak Lukman ini kepada anaknya. Di antaranya adalah wasiat orang tua kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kemudian juga wasiat untuk menegakkan sholat, untuk beramar ma'ruf nahi mukar, untuk selalu menjaga akhlak-akhlak yang mulia, tidak menyombongkan diri, Tentunya ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Dengan pendidikan yang ada sekarang ini, yakinkah kita sebagai orang tua? Kita mungkin boleh berbangga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin. Anak kita akan menjadi seorang dokter. Anak kita akan menjadi pengusaha sukses. Anak kita akan menjadi pejabat yang tinggi. Namun pertanyaannya tentunya sederhana. Mampukah anak kita nanti menjawab pertanyaan kubur yang sederhana itu? Tentunya inilah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengawal mendidik anak kita ini. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh yang berguna bagi agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Laporan pembangunan sebagaimana yang kita sampaikan di dalam brosur tadi. Ini adalah bentuk laporan kami kepada bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Bagi saudara-saudara kaum muslimin yang tidak berkesempatan menengok langsung proses pembangunan, dapat melihat pada progres pembangunan ini. Dan ini secara berkala akan kami tempel di depan papan pembangunan masjid di depan termasuk brosur-brosur selalu kami edarkan kepada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin semuanya. Kemudian untuk laporan keuangan, bapak-bapak setiap hari, setiap waktu bisa melihat pada running text Insan TV yang selalu kami upgrade statusnya setiap minggunya, setiap tujuh hari selalu kami upgrade berapa infak yang masuk, berapa saldo dana yang ada, berapa akumulasi dana yang ada dapat dilihat di running tag Insan TV yang selalu kita tayangkan setiap saat dan setiap waktu. Kemudian sebagai tanda terima kasih kami pada partisipasi bapak-bapak semuanya nanti pada gambar brosur ini bagi bapak-bapak yang beruntung yang di belakangnya pada brosur ini ada stempel panitia pembangunan. Silakan dicek. Yang pada brosur pembangunan ini di belakangnya ada stempel panitia pembangunan. Ada bingkisan dari panitia pembangunan untuk bapak-bapak semuanya. Yang menerima brosur ini ada stempel bangunan. Setelah kajian ini silakan menghubungi kami di depan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, demikian laporan pembangunan ini kami sampaikan atas perhatian dan partisipasi kita bersama. Tentunya kami panitia pembangunan mengucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Fajizahullahu khairan kepada Bapak Sulaiman SE yang telah menyampaikan laporan tentang perkembangan uh, ini pembangunan untuk Masjid Imam an dan Pondok Pesantren Putra Imam an yang ada di uh, Tangkerang Timur. Uh, semoga apa yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk sumbangan uh, jariah ini Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang berlipat ganda fa jazakumullah khairan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertanyaan begitu banyak sampai kepada kita dan kita telah memilah dan memilih eh, dan kita prioritaskan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan judul mengis, mengais berkah rezeki untuk kampung akhirat ini. Dan pertanyaan pertama Ustaz Kita awali dengan Assalamualaikum ya Ustaz hmm. Saya PNS punya hutang di bank Dan dipotong dengan uang gaji Saya punya hutang di bank Dan dipotong dengan uang gaji Apakah saya terkena riba? Apakah saya harus lunasi? Karena untuk melunasi saya tidak punya uang Bagaimanakah solusinya Ustaz? Diulangi Pak. diulangi. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya seorang PNS punya hutang di bank dan dipotong penyicilannya dengan uang gaji. Apakah saya terkena riba dalam hal ini? Ya. Uh, perlu diketahui bahwa seluruh bentuk simpan pinjam atau pendanaan atau pembiayaan melalui riba baik itu melalui bank maupun eh, apa itu rentenir semuanya masuk riba baik langsung atau difasilitasi orang lain oleh karena itu hadirin sekalian seandainya kita mengetahui beratnya resiko riba kita tidak akan berat berat untuk meninggalkan walaupun jumlahnya miliaran. Demi Allah ya ikhwan, kita kalau ketemu Allah nanti kemudian dimasukkan ke sungai darah. Kemudian setelah itu kita diberdirikan seperti orang gila, sempoyongan. Kemudian setelah itu kita dimasukkan ke dalam neraka yang dosanya lebih berat ketimbang 36 kali berzina maka sudah cukup untuk membuat kita itu cerah dan meninggalkan riba tersebut. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Anda harus cepat melepaskan diri dari kantor dan caranya komunikasi dengan bagian terkait supaya kita lepas dari simpan pinjam yang ada di kantor. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan lepas dari jeratnya riba. Ya kata orang riba itu rayun is iblis berujung azab. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin Al-Qur'an. Saya baca aja. Ini ada seorang saya seorang BNS. Apabila saya ditugaskan keluar daerah selama tiga hari beserta uang transportasi dan uang hotel tetapi saya berangkatnya cuma sehari Dikarenakan dekat dan pakai kendaraan sendiri Bagaimana Ustadz uang yang diterima untuk tiga hari Tetapi kita hematnya Waktu menjadi satu hari tanpa menginap Apakah uang halal atau bagaimana sebaiknya Anda berhak untuk mengambil uang transportasi dan uang hotel sehari Selebihnya kembalikan ke kantor Itu saja Soal nanti uang hotel antum nginep itu nggak nginep itu urusan pribadi antum. Ya, itu urusan pribadi antum. Karena kalau jatahnya dari dari mana? Dari kantor ada uang transport. Kemudian antum jalan kaki. Umpamanya, silakan antum ambil. Karena konsekuensinya pasti pegel untuk berobat. Boleh. Minimal beli herbal pegelinu. Atau antum dikasih uang kantor untuk nginep hotel, tapi antum ternyata punya istri kedua di sana. Ah, oke. Okay. Nginep di rumah istri pertama. Halal. Yang penting uang tersebut satu hari diambil satu hari, dua hari diambil dua hari. Jangan ada tugas bodong, tugas gelap. Ditulis tiga hari ternyata sehari. Bahkan nggak tugas sama sekali. Itu aja. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ana sering beri makanan kepada para guru di semua sekolah di mana anak-anak bersekolah dan alhamdulillah mereka menerimanya dengan senang hati. Apakah ini termasuk suap ya Ustaz? Uh, saya tidak mengatakan suap tetapi bisa menjadi mukaddimah suap. Makanya saya sarankan kasihkan kepada kepala sekolah kalau memang yang ingin dikasihkan adalah sekolahan. Kalau memang pondok pesantren kasihkan kepada mudir atau ketua yayasan. Ya. Karena merekalah nanti yang akan bisa mengalokasikan tepat tanpa mempengaruhi hati kinerja dan kebijakan sang guru atau karyawan. Karena ada sebagian karyawan yang suka disuplai wali murid sampai dia akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kewenangan dan kewajaran. Ya. Alhasil Pak bisa saja dia meloloskan ini karena yang di, yang dikasih hadiah itu security, anaknya keluar dilolosin. Nah, yang yang nggak ngasih di stop. Nih, ini permasalahan nanti. Atau di, di kelas seharusnya dia kena sanksi push up 20 diturunin 10. Harusnya 10 diturunin 5. Yang nggak ngasih ditambah harusnya 10 jadi 15. Ini mempengaruhi hati, kinerja, kebijakan. Ya, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Mohon arahan untuk kami yang bekerja di pemerintahan yang mengurus tentang pajak-pajak. Bagaimana menurut Islam? Jazakumullah khairan. Hadirin sekalian, pajak yang kita bayarkan itu ada dua jenis. Ada pajak yang memang halal, seperti pajak kendaraan atau pajak perusahaan. Ya kalau antum sekarang pakai jalan jalannya rusak, sementara negara nggak bisa membangun ya rakyatnya urunan supaya kita bisa naik kendaraan, jalannya lancar. Begitu juga perusahaan, ya. Kemudian juga pajak biaya cukai, barang keluar masuk halal. Karena sejak zaman Daulah Abbasiyah sudah diperlakukan pajak biaya cukai. Ya. Cuman di sana ada pajak-pajak yang haram seperti pajak bumi bangunan, pajak hasil pengusaha atau gaji. Ini haram. Karena bumi bangunan milik seseorang. Dia beli kadang-kadang bangunannya menyusut. Bahkan gaji keringatnya sendiri. Ya. Ini apa namanya ada PPH ya, pajak apa namanya? Penghasilan. Saya kerja sesuai dengan keringat saya, ya. Dan kantor kerja juga saya yang melakukan deal-deal. Ketika menaikkan MOU juga saya sendiri, maka di sini suatu kezoliman. Atas dasar apa? Ya, negara mengambil keringat rakyatnya tanpa ada suatu konsekuensi kecuali konsekuensi secara umum ya konsekuensi secara umum bangunan-bangunan dan yang lainnya oleh karena itu bumi pajak pajak bumi bangunan dan PPH terus apa lagi eh, apa lagi pak Hah? ada yang kena eh, pajak berapa persen eh, kalau gajinya di atas berapa juta itu ada yang sampai kena 20 persen ya. 12. 15 ah, persen. Ini Masya Allah, coba bayangkan. 15 persen. Ya. Jadi ada pajak yang halal seperti bea cukai. Ya. Eh, makanya yang kerja sebagai pegawai pajak di bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan itu insya Allah halal. Ya. Karena itu pajak yang sah. Ya. Karena eh, apa namanya barang masuk diterapkan cukai, barang keluar diterapkan cukai itu suatu hal yang sah. Dan itu diperlakukan sejak zaman Daulah Abbasiyah. Kemudian setelah itu sampai akhirnya zaman Turki. Bahkan ditiru oleh negara-negara eh, apa namanya India dan juga ketika zaman pemerintahan Aceh ya Pasai itu juga menerapkan. Terus kemudian untuk sekarang perusahaan ya karena dia untung difasilitasi oleh negara, maka dia harus menyetor iuran untuk pengembangan negara dan pembangunan. Begitu juga ada hadirin sekalian perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan hajat umum kebutuhan asasi pokok seperti e, bensin, seperti <clears throat> apa namanya kebutuhan-kebutuhan asasi yang lainnya. Tapi untuk pajak bangunan, tanah, penghasilan, ya, jual beli ini adalah kezoliman. Ya. Eh, coba aja pajak jual beli, penjual kena, pembeli juga kena. Berapa persen, Pak? Hah? Berapa? Anda yang tahu nggak? Berapa? Sepuluh. Hmm. Itu kalau satu triliun berapa? Masya Allah. Nilai jual beli tanah 1 triliun, 10 persen berapa? Masya Allah. Itu. Dan ini sangat dan nanti ini salian tanda negara itu terpuruk banyak pajak. Kalau negara itu sehat, pajaknya itu semakin mengecil. Makanya di hari kiamat itu tanda-tanda menjelang kiamat pajak merajalela sampai Isa itu turun menyelesaikan perpajakan. Iya, karena perpajakan itu sangat gila-gilaan sampai Rasulullah mengatakan apa? Yusiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam. Hampir-hampir turun ke tengah kalian Isa bin Maryam. Ya, yaksiru salib memecah salib, wayatul khinzir membunuh babi, wayadaul jizya meletakkan pajak, membebaskan pajak. Karena merajalela. Karena sudah hampir masukkan tanah ini sudah habis, Pak. Minyak aja habis. Oh, perang nanti pakai pedang kuda tombak lagi kok. Jadi kekayaan bumi habis, alam habis, banyak keculasan, kezoliman, sehingga pajak menjadi alternatif. Dan itu paling instan, cash, langsung. Ya, makanya negara yang paling sehat itu negara yang bisa memanfaatkan, memberdayakan buminya, tanahnya, negaranya, dan seluruh alam kekayaannya ini untuk kemakmuran dan diolah dengan baik. Ya. Dan di negara-negara Arab ini juga sudah mulai pajak. Parkir dulu nggak ada, sudah mulai ada. Sudah mulai pelan-pelan. Dan nanti seluruh akan merajalela di seluruh dunia zaman menjelang hari kiamat Isa turun. Ya, Imam Mahdi keluar dulu, baru Isa, baru Dajjal. Ya, baru eh, Dajjal, dulu, baru Isa al-Masih. Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pertanyaan profesi suami anak polisi. Polisi. Sejak kenal sunnah, nggak pernah lagi mau nyuap untuk naik pangkat dan untuk mendapatkan jabatan. Ya. Konsekuensinya, ia nggak pernah naik pangkat Alhamdulillah. lebih dari 10 tahun dan telah diberi jabatan ya dan tidak diberi jabatan dan kursi. Eh, sehingga masuk kantor hanya apel pagi dan apel siang. Bagaimana hukum gaji yang diterimanya ya Ustaz? Dia hampir setiap hari ini kayaknya pasrah frustasi ini orang. Ya, jangan begitu. Enggak naik pangkat bukan berarti enggak semangat. Dan menghadapi ini jangan dihadapi negatif. Hadirin sekalian, konsekuensi apapun yang kita terima kalau demi kebenaran, demi ridha Allah, antum jangan kecil hati. Keliru, Masya Allah. Subhanallah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu nampak akan semakin ditunjukkan di jalan Allah. Kalau antum semangat dengan konsekuensi itu. Tapi kalau antum ini nampaknya enggak semangat malah ya kayaknya setengah frustasi, masuk enggak masuk, Niat nggak niat, kerja nggak kerja. Antum tunjukkan prestasi. Antum tunjukkan bahwa orang ngaji itu hebat, orang kenal sunnah itu kinerjanya bagus, absennya bagus, disiplin, masya Allah. Hebat antum. Tapi kalau seperti ini jangan uh, masuk absen toh, apel toh, habis itu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiamat lokal itu. Ya. Yeah? Karena antum menghindar dari suatu keburukan, kena suatu yang lebih buruk. Apa? Makan gaji buta. Karena ketika kita kerja mau instansi negeri atau swasta, maka pada saat itu kita telah menjual waktu kita untuk kantor tersebut, untuk instansi tersebut. Ini harus dipahami. Coba lihat ya ikhwan. E, e, nasihatnya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini Perdana Menteri e, pada zaman Mamalik. Ya, Nizamul Muluk ini seorang yang disiplin, adil. Dia mengatakan, wahai sang raja, Ketika Anda menjadi raja telah menjual waktu seluruhnya untuk rakyat. Jangan main-main. Anda keluar masuk tidak seperti orang-orang lain. Masya Allah. Gak bisa. Orang lain, wahai tuan Raja, bisa keluar masuk seenaknya dari rumahnya ke kantornya. Tapi Anda tidak. Bahkan 24 jam telah menjual waktu untuk rakyat Anda. Masya Allah. Akhirnya dibunuh oleh Hasasin, Pak. Nizamul Muluk itu dibunuh oleh Hasasin. Hasasin ini pecahannya Nusair ini Ismailia, salah satu firqah Syiah yang dia menjadikan pembunuhan sebagai seni dan dia menjadikan uh, mangsanya itu dijerat dengan narkoba. Makanya dikatakan Hasas yaitu narkoba. Ya. Ini uh, sejarahnya panjang diuraikan di kitab-kitab sejarah. Dibunuh sama dia. Dia seorang yang adil, disiplin dan tidak pernah menguras harta negara, mencurangi kerjaan, bahkan dia bersikap bagus di dalam menunaikan seluruh amanah. Nah, ini harusnya seperti itu. Ya, ada lagi? Ustaz, saya saya seorang pegawai negeri ataupun militer. Apakah halal gaji saya terima? Karena e, terima gaji terlebih dahulu baru bekerja dan terlambat apel pagi. Apakah termasuk korupsi waktu? Ambil ini dia. Saya seorang pegawai negeri ataupun militer. Ya. Apakah halal gaji yang saya terima karena terima gaji ter, terlebih dahulu sebelum bekerja? Oh, enak banget. Ada emang ya. Ada terima dulu ada. Hah? Oh gitu. PNS ini kerja dulu baru eh terima gaji dulu baru kerja. Masya Allah. Nikmat deh. Ya. Hadirin sekalian intinya ketidakmasukan Anda ada dua. Absen secara uzur dan itu ditoleran ditoler, ditolerir oleh perusahaan, instansi atau kantor. Contoh antum sakit. Contoh antum sekarang ini istri lahiran. Udah ada aturannya. Atau sekalian ambil cuti. Tapi kalau sekarang absen karena suatu keteledoran, apalagi tidak izin bolos, maka itu nanti ada hisapnya. Ya, ada hisapnya. Hisapnya jelas, harta itu ditanya oleh Allah, min ainak tasab, dari mana dia anda dapatkan wa ila aina anfaqa dari mana eh, kemana kamu infakkan hati-hati ya oleh karena itu antum kalau nggak siap untuk menjadi pegawai uh, swasta atau negeri, antum pensiun dini, dagang atau wirausaha, itu seperti itu. Karena konsekuensi ngantor seperti itu. Ya. Tuh, ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya dahulu rajin salat duha, namun sekarang sudah tidak pernah lagi. Alasannya rezekinya tidak bertambah, padahal dia sudah rajin salat duha. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Memang ada sebagian umat Islam menganggap sholat duha itu adalah kotak ATM yang melahirkan banyak uang. Padahal nggak benar. Ini adalah sugesti yang menyesatkan banyak orang. Sehingga Al-Quran pun semua, pokoknya semua ibadah diuangkan. Ini saking metreknya. Saking materialistisnya sampai semua surat diuangkan, surat Al-Kahfi diuangkan, surat Yasin diuangkan, Surat duha diuangkan. Sekalian aja semua surat lima waktu. Hadirin sekalian, konsekuensi ibadah itu tidak harus berupa uang. Bahkan kata Rasulullah, Inna Allah ida ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau senang sama hambanya sering diuji. Dan ujian itu macam-macam. Termasuk adalah materi. Intinya gini, Konsekuensi ibadah itu akhirat. Kalau ada imbasnya, itu hanya fadl, yaitu karunia dari Allah. Artinya gini, kalau seandainya saya sholat, kemudian setelah sholat kok saya dipermudah oleh Allah rezeki saya. Itu hanya sasaran antara. Fadl namanya, karunia. Kalau nggak dapat, bukan berarti salah ibadah kita, bukan berarti melenceng sasaran ibadah. Enggak, karena inti tujuan akhir ibadah kita adalah akhirat. Orientasi kita akhirat. Pak, kalau kita ambil di dunia semua rugi, rugi. Sholat duha, enam rekaat, dua salam, dua salam, dua salam. Hanya untuk toko laris, rugi banget. Sholat duha dua mereka dua salam dua salam dua salam hanya supaya naik pangkatnya cepat rugi. Batasan pangkat pak hanya pensiun, batasan toko hanya seperti itu juga. Tapi kalau sekarang akhirat coba kalau kita mati hari ini, kiamat kurang 4 juta tahun, kuburan kok 4 juta kok. Ya kalau 4 juta, kalau 5 juta. Belum lagi nanti di akhiratnya. Walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik buatmu daripada yang pertama yaitu dunia. Dengan demikian, orang yang seperti ini biasanya iman ke akhirat, pandangan ke akhirat itu lemah bahkan biji sementara dunia terlalu dipertuhankan terlalu diagungkan sehingga memiliki sikap seperti itu sayang maka rubah dan itu tolong diingetin itu. Sholat duha itu bukan untuk cari duit. Sholat duha diuangkan. Mau berapa sih? Ya? Mau berapa? Kalau satu rekaatnya antum nilai 5 juta. Rugi. Dua rekaat berarti 10 juta. <laughs> Astagfirullah. Wong sekarang satu rekaat subuh aja kata Rasulullah. al fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Apalagi keuntungan warung itu nggak ada 500 ribu kok pak satu hari itu. Ditukar sholat duha rugi. Sholatlah duha karena Allah. Sholatlah tahajud karena Allah. Tunaikan berbagai macam agama ini karena Allah. Untuk mencari ridha Allah. Sehingga kita mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Lanjut. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya usaha buka warnet. Apakah ada keberkahan di dalam usaha yang saya jalankan? Kalau tidak apa solusinya? Saya sarankan untuk saat ini eh, pengonsumsi atau pemakai warnet itu rata-rata mayoritasnya untuk negatif daripada positif. Kalau nggak buka film porno atau main play setan atau muka-muka situs yang aneh-aneh minimal chatting sama pacar gelapnya. Itu. Ini kalau ada orang yang menyelesaikan skripsi dan antum memang tahu sekarang ini warnet itu dimanfaatkan di lingkungan ini untuk yang positif, contoh di kampus untuk hal-hal yang positif silakan. Tapi rata-rata itu, Pak, ya. Intinya antum lihat kalau memang kebanyakan mereka mempemanfaat ini adalah untuk kebaikan teruskan, kalau untuk keburukan hentikan. Cari yang lain. Antum jualan air lebih berkah. Antum jualan apalagi kacang goreng lebih berkah. Antum sekarang ini uh, apa namanya? bisnis-bisnis yang lebih uh, nampak halalnya, nampak jelas uh, toyibnya itu lebih barokah Insya Allah, Ya. Itu tentang masalah bisnis warnet. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa bagi pegawai ataupun karyawan swasta tidak boleh di dalam jam bekerja melaksanakan amal amalan seperti iktikaf, baca Quran. Ya. Bagaimanakah jika dia baca Al-Quran dalam jam kerja tapi tidak mengganggu aktivitas kerja? Mohon nasihatnya Ustaz. Mendengar apa membaca? Uh, kalau membaca, mendengar membaca. mungkin agak sedikit ringan. Tapi kalau membaca nggak mungkin, ya mana mungkin ada orang bisa bekerja sedang membaca, ya? Tuh. Sambil kerja sambil baca. Intinya gini pak, berangkat dari sabda Rasul, al Muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu tergantung kesepakatan yang diteken. Ada nggak MOU yang antum teken di situ bahwa kalau lembur saya tahajud, kalau sekarang siang ada longgar baca Al Quran, nggak ada kan? Begitu juga jangan sekali-kali ketika antum ngantor jualan. Sambil ngantor jualan waktu kerja gak boleh juga. Atau lagi kerja buka-buka situs, lagi jualan online, Gak boleh juga di kantor. Eh? Karena Anda telah mengalihkan waktu bukan untuk kepentingan kantor. Ini Pak, inilah Islam di dalam memandang profesionalisme dan amanah. Ya, Allah alam. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya berniat melaksanakan ibadah haji, akan tetapi masjid dan MDA di tempat saya lebih membutuhkan dana buat pembangunan. Jadi saya alihkan dana buat pembangunan masjid dan MDA tersebut. Akan tetapi ada ustadz dari kampung mengatakan jika seorang mampu untuk berhaji kemudian dia meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji tersebut maka ia tidak masuk surga. Pertanyaan apakah memang demikian Ustaz? Hadirin sekalian, tolong diperhatikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila. Barang siapa yang sudah punya kemampuan dan mampu menurut ulama ahli fikih adalah azad wa rahila, bekal dan perjalanan bersama kendaraannya, maka wajib tidak boleh dialokasikan atau karena kelaparan atau baca klik atau karena masjid kemudian haji dibatalkan. Enggak boleh. Karena Allah sampai mengungkapkan dengan kalimat akhirnya faman kafara barang siapa yang kufur fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini menunjukkan bahwa berat ancamannya. Bahkan di sana ada suatu athar fal yamut yahudiyan au nasraniya. Hendaknya orang yang mampu tapi nggak mau haji matilah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasul mengatakan, "Famanir al hajja falyata'ajjal." Barang siapa yang mampu haji, hendaknya disegerakan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dengan demikian salah tindakan antum karena bangunan masjid karena ini antum batalkan haji bahkan terus haji. Bahkan Pak, para ulama tentang masalah kurban, kurban itu nggak boleh diuangkan karena paceklik, tetap harus disembelih walaupun suasana paceklik. Walaupun sekarang suasana membutuhkan bantuan-bantuan seperti banjir dan yang lainnya. Jadi syiar kurban, fasalli li rabbika wanhar, syiar haji tidak bisa diganti dengan dialokasikan ke tempat-tempat yang lainnya. Kecuali haji yang kedua, ketiga, keempat, oke okay lah, nggak ada masalah. Karena itu sudah hukumnya sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kondisi saya sekarang sudah kredit rumah? Apa yang harus saya lakukan? Sudah punya? Bagaimana saya kondisi saya? Bila sekiranya saya sudah kredit rumah, sudah kredit terlanjur rumah. kredit rumah. Oh, kredit rumah. Apa ya antum jual ke orang lain, diuangkan, kemudian beli rumah dengan sistem kalau memang ada kredit yang syar'i. Intinya gini, yang salah itu bukan kreditnya. Jual beli itu ada tiga kan. Jual beli uh, uang dulu, barangnya nanti. Apa namanya? Inden. Ada duit, ada barang. Namanya apa? Cash. Barang dulu, duit nanti. Namanya apa? Kredit. Nah itu. Jadi jual beli itu imma barang dulu, duit nanti, duit dulu, barang nanti, ada duit, ada barang. Soal masalah tak ini metode jual beli ini sudah clear di hadapan fikih para ulama. Artinya kita itu bisa inden uang dulu baru nanti barangnya. Atau ada uang, ada barang, namanya cash atau barang dulu baru duit nanti. Yang jadi masalah di dalam masalah kredit, le, uh, apa namanya leasing, itu sistem ribanya. Ya, eh, di samping kadang-kadang nggak ada barangnya, sudah ada transaksi. Kemudian rata-rata yang namanya uh, sistem konvensional itu kita dikasih pembiayaan, kemudian setelah itu suruh beli tersendiri. Nanti kita nyicil, kasih uang 50 juta, dihitung-hitung baliknya adalah 60 juta. Berarti di sini ada bunga dengan berjalannya waktu, konsekuensi waktu ada 10 juta umpamanya. Riba. Kullu qardin jara bihi naf'an fa riba. Ada suatu kaidah setiap jual eh, setiap uh, apa utang piutang ada unsur tambahan itu riba. Ya, Allah alam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kalau orang yang masuk PNS di disogok dan kemudian lulus? Sekarang dia tahu apa hukumnya uh, sogok itu dan akibatnya di akhirat. Nah, uh, apa yang ya. harus dia lakukan ya Ustaz? Pertama, antum harus taubat. Dan antum juga tidak harus keluar dari instansi tersebut. Karena di sini suap dosa sendiri. Seperti orang kerja dengan ijazah palsu. Kerja soal sendiri. Karena ketika antum kerja dasarnya bukan ijazah, juga bukan suap, tapi dasarnya adalah amanah profesional. Selagi antum selama kerja profesional dan amanah, maka kerja halal gajinya, tapi dosa suap antum harus tobat sendiri. Dosa dengan membuat ijazah palsu itu dosa sendiri, antum taubat. Itu caranya. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika profesi kita seorang guru atau pengajar Saat mengajar, saat mengajar masuk waktu solat Sebaiknya bagaimana? Masuk selesaikan, selesaikan tugas mengajar atau solat dahulu? Solat dulu, oh kini hadirin sekalian Solat itu tidak bisa dikompromi oleh siapapun Maka siapapun dibolehkan keluar dari kantor manapun Demi untuk sholat tanpa harus izin atasan. Karena hadirin sekalian siapapun nggak boleh ganggu gugat sholat. Coba aja lihat ibadah semuanya bisa gugur karena udur kecuali sholat. Puasa bisa gugur. Orang sakit nggak puasa. Orang hamil boleh nggak puasa, ya know? Orang musafir boleh nggak puasa. Tapi sekarang lihat orang sholat, hamil tetap sholat. Orang ketika saat eh, apa namanya musafir, tetap sholat nggak? Walaupun dikurangin, sakit pun nggak bisa berdiri suruh duduk. Duduk nggak bisa tidur. Intinya sholat itu nggak boleh dikompromi siapapun. Oleh karena itu aturan manapun untuk ngutang hati sholat nggak berlaku. Ini soal masalah sholat ya, khusus sholat yang wajib ya. Antum keluar sholat jamaah. Itu. Tapi di sini masalahnya etika. Antum pamit bilang dengan baik-baik kepada atasan. Ya. Jelaskan bahwa sholat ini adalah wajib. Tidak bisa ditunda. Kan ada waktu pak. Kita jamin nggak nanti hidup pak. Jangan-jangan nanti dua jam lagi, tiga jam lagi. Apalagi pegawai-pegawai ini kan pada kolesterol semua. Kena jantung. Mati mendadak gimana pak. Jelasin dengan logika-logika yang baik. Insya Allah nanti akan diizinkan. Itu lebih baik. Ya. Ada lagi silahkan. Nah. Eh, sepertinya ini dari seorang guru. Apakah membaca Al-Quran atau mengerjakan sunnah lainnya sambil menunggu jam masuk kelas, mengajar, termasuk melanggar kewajiban kerja? Hadirin sekalian, kalau pengajaran itu semua bentuk ilmu, nggak ada masalah. Antum baca Quran kan kaitannya dengan ilmu juga, nggak ada masalah ya. Khusus pengajaran, hatta antum mengajar matematik, kimia, fisika, itu harus bisa menguasai Quran. Oleh karena itu guru membaca Al-Quran sedang dalam dalam keadaan proses kerja untuk menambah pengetahuan, untuk menambah hasanah ilmunya, nggak ada masalah. Khusus guru ya, karena guru diwajibkan untuk menambah ilmu. Bahkan guru matematik kalau bisa menjelaskan matematik ala Al-Quran, kimia ala Al-Quran, fisika ala Al-Quran, geografi ala Al-Quran, masya Allah, mantap itu. Sekolahnya laris, maju karena bisa men, mem, mem, mengkawinkan antara ilmu agama sama umum. Dan memang sejak zaman dulu nggak pernah ada dikotomi antara ilmu umum sama agama. Yang bikin itu penjajahan aja di Indonesia. Ya, antum lihat negara-negara Arab yang tidak pernah dijajah, nggak ada dikotomi ilmu umum ilmu agama, nggak ada. Semua ilmu adalah syar'i. Ya. <clears throat> Baik, e, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya teman yang lulus beasiswa dari sebuah bank konvensional. Ya. Yeah. Beasiswa tersebut merupakan beasiswa modal usaha bagi mahasiswa yang memiliki usaha. Hmm. Beasiswa tersebut juga bekerja sama dengan pemerintah. Hmm. Apa hukumnya menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha? Jazakum khair. Pertama, kalau antum miskin, miskinnya gelandangan boleh memanfaatkan harta riba. Karena Syekh bin Bas memfatwakan di antara alokasi harta haram termasuk riba adalah satu untuk fasos, untuk pelayanan umum, papin masjid, toilet dan yang lainnya termasuk menyantunin dan merawat kehidupan orang-orang miskin dan gelandangan. Ya. Kalau Anda masuk dalam kategori tersebut silakan. Karena harta haram itu, Pak, aslinya milik mereka itu ya untuk fasos, untuk fasilitas umum, untuk toilet, toilet-toilet umum, terminal dan yang lainnya. Itu alokasinya. Ya, papin masjid, papin pondok pesantren silahkan. Atau orang-orang yang sekarang ini terlunta lontar gelandangan silahkan. Itu ya. Kalau Anda kategorinya seperti itu, maka silakan. Nah, sekarang ada orang yang dulu sekolahnya kena beasiswa. Beasiswanya dari ha, apa? Bank konvensional dan setelah tahu jadi doktor. Bagaimana solusinya? Kembalikan dengan Anda alokasikan kepada fakir miskin, fasilitas umum, dan tempat-tempat fasos tadi. Itu caranya. Antum balikin. Antum hitung aja. Antum dulu kuliah sampai beasiswa dari mulai S1, S2, S3. Ya, antum hitung kira-kira berapa. Nah, dari situ antum keluarkan. Insya Allah itu lebih nyaman buat antum, lebih aman buat kehidupan antum dunia wal akhirah. Caranya seperti itu. Silakan khairan. Mungkin yang tersisa ada dua lagi karena waktu sudah hampir selesai. Jam 12. Uh, eh, pertama himbauan untuk yang memiliki kendaraan mobil Datsun warna hitam BM 1346NV uh, diminta untuk dapat mencarikan tempatnya yang pas digeser karena menghalangi uh, lalu lintas ada di sekitar masjid. Taib. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz untuk pemungkas, bagaimanakah istiqomah dalam menghadapi ujian dan masalah tentang rezeki Allah? Di sini kita betul-betul mengharapkan rezeki yang halal, baik lagi diridhai oleh Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Hadirin sekalian, pertama Rasulullah ketika ditanya ayyun nasi ashadda bala'an ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi kemudian orang-orang yang setara dengan nabi. Thumma yubtal rajulu ala qadri dinihi, kemudian orang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kemudian yang sekalian perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa ujian yang diterima oleh Allah, oleh manusia dari Allah seorang hamba muslim bagian daripada cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ini yang harus kita camkan. Ya, jangan sampai ada terbersit ini adalah bagian daripada murka Allah. Celah Allah buat kita tidak. Bahkan ini adalah bagian dari tanda cinta kita, cinta Allah kepada kita. Dalilnya Allah Subhanahu Rasulullah SAW menegaskan, Inna Allah ida ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu senang sama hambanya sering diuji. Kemudian ketika kita mendapatkan nikmat banyaklah bersyukur, ketika kita mendapatkan musibah banyaklah kita bersabar. Lalu hadirin sekalian, sikap yang berikutnya Carilah dari semua musibah dan ujian pahala dari Allah dan surga. Kalau itu antum tujuannya, antum targetnya, persepsinya seperti itu, tidak ada musibah itu yang berat. Terus kemudian perhatikan ada seorang raja namanya Hussein at ya. Ini adalah raja Yordania. Mengatakan semua perkara itu berawal dari kecil kemudian membesar kecuali musibah. Awalnya membesar kemudian mengecil. Bahkan rata-rata musibah yang besar itu menghilang lenyap bahkan kita lupakan. Tuh. Jadi sekarang saya tanya aja deh. Antum sekarang dulu kena ujian berat. Ada nggak yang masih tersisa? Hampir hilang kok. Bahkan kita lupakan. Kita saat duduk di bangku SMA mungkin punya ujian, hilang sekarang, lupa. Pada saat awal-awal rumah tangga kena ujian, hilang, lupa kok. Segala sesuatu itu awalnya kecil membesar kecuali musibah. Membesar kayak kayak masya Allah bikin kita stres panik akhirnya hilang pelan-pelan lupa itu. Jadi jangan takut dengan ujian dan musibah. Pasti hilang. Ya, Eh, mohon doa untuk ibu unda kami Haja Suryani binti Wakijo sekarang sedang kritis di RSU Arifin Ahmad ya. Eh, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan obat secepatnya dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan ketabahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kekuatan di dalam menerima cobaan-cobaan ya. Sakit, sehat, sulit, mudah, ketawa dan juga menangis semuanya adalah bagian daripada ujian yang pasti hadir pada setiap anak manusia. Ya. Baik, eh, dengan apa namanya permintaan doa dari uh, sang bapak pun ibu kepada Ustadz. uh, eh, sebenarnya pertanyaan masih banyak Bapak Ibu namun karena waktu terbatas dan semoga pertanyaan yang ada ini dapat kiranya sudah menjadi apresiasi dari Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan dan semoga apa yang telah kita dengarkan daripada pencerahan ilmu yang bermanfaat dari Ustaz eh, Zainal Abidin Eh, LC pada pagi hari ini bermanfaat bagi yang mendengarkan dan semoga dapat diamalkan bahkan untuk dakwahkan amin ya rabbal alamin. Dan informasi terakhir buat Bapak dan Ibu bahwa uh, infak dan sedekah yang dikeluarkan pada pagi hari ini terkumpul untuk uh, kelangsungan pembangunan Masjid Imam Nawawi dan Pondok Pesantren Putra Imam Nawawi ini terkumpul 34 34 juta 491,300 Diulangi 34,491,300 Kami ucapkan Pajazakumullah khairan Semoga Allah jadikan seluruh Harta benda yang Bapak Ibu infakkan ini Menjadi amal jariah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Alamin. Demikian Kajian dan daurah ilmiah Islam Yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini Ataupun dilangsungkan oleh Panitia daurah Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pada siang hari yang berbahagia ini pertemuan uh, marhumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan kita setelah ini perpisahan orang-orang yang diampuni oleh Allah tabaraka wa taala dan akhirul kalam kami mohon maaf sebagai moderator dan membawa acara dan kita sudahi dengan wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته